Maka para sahabatnya menjawab, "Qalu hadza yaumun nahar." Ini adalah hari nahar. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda hadza yaumul hajjil akbar ini adalah hari haji akbar Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini hari Arafah 9 Dzulhijjah 1437 Hijriah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji beberapa ayat suci Al-Qur'an dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzubika minan nar. Allahumma اللهم إنا نسألك wa ونعوذ بك من النار Wahai Allah, kami mohon kepada Engkau surga dan berlindung denganmu dari api neraka. Kami mohon kepada Engkau surga dan berlindung denganmu dari api neraka. Dan kami mohon kepada Engkau surga dan berlindung denganmu dari api neraka kaum muslimin rahimanillah wa Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah indahnya surga dan pedihnya neraka. Tema ini kita angkat disebabkan beberapa sebab. Sebab yang pertama karena tujuan hidup seorang muslim adalah mendapatkan kemenangan yang abadi, yang agung, yaitu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam begitu banyak ayat. Seperti misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 72. Wa'adallahu al-mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn. ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم Allah telah menjanjikan untuk laki-laki dan perempuan yang beriman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalamnya dan juga tempat-tempat tinggal yang baik di dalam surga Aden dan keridhaan dari Allah lebih besar nikmatnya itulah kemenangan yang agung inilah sebab pertama dan paling utama kita mengangkat tema ini yaitu indahnya surga dan pedihnya neraka karena masuk surga adalah merupakan tujuan seorang muslim merupakan kemenangan yang agung bagi seorang muslim di dunia di akhiratnya dan dijauhkan dari api neraka juga merupakan kemenangan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100 awwalun minal muhajirin wal والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك هو الفوز العظيم artinya dan orang-orang generasi pertama dari kaum muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mereka telah diridhai oleh Allah dan Allah ridha kepada mereka. Allah telah menjanjikan untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal abadi di dalamnya. Itulah kemenangan yang agung. Berbeda dengan neraka kalau seandainya surga adalah kemenangan yang agung dan itu adalah tujuan hidup seorang muslim berbeda dengan neraka. Neraka adalah kerugian yang nyata yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat 15. Qul innal khasirin alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yawmal qiyamah ala dzalika huwal khusranul mubin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang merugi yang mereka rugi merugikan diri mereka dan keluarga mereka pada hari kiamat. Ingatlah itu adalah kerugian yang nyata. Ini penyebab utama kenapa kita mengangkat tema indahnya surga, pedihnya neraka. Karena surga adalah tujuan hidup, kemenangan hakiki. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Ali Imran ayat 158 kullu nafsin ذائقة maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz الدنيا إلا hayatud dunya illa mata'ul ghurur ayat 185 Ali Imran setiap yang bernyawa merasakan kematian dan sesungguhnya pahala kalian akan diberikan secara sempurna pada hari kiamat Barang siapa yang dimasukkan ke dalam surga, dijauhkan dari api neraka, maka dialah orang-orang yang benar-benar sukses, beruntung, mendapatkan kemenangan. Dan sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah perhiasan yang menipu. Ayo ikhwah. Sebab yang kedua, Kenapa kita mengangkat tema bahwa indahnya surga dan pedihnya neraka? Karena membicarakan surga adalah kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. yang dengan kebiasaan ini mereka masuk surga, mendapat ridha Allah yang berujung kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan hadis yang sangat luar biasa yang memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kebiasaan para sahabat Nabi. Orang-orang yang dengan kebiasaan ini akhirnya mereka mendapatkan ridho Allah dengan ridha tersebut mereka akhirnya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bahkan seluruh dari mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga Allah berfirman wa kullan wa'adallahu husna dan setiap dari mereka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala al al-imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala menyebutkan ini dalil yang begitu tegas bahwa kullu sahabati wu'idu bil jannah semua para sahabat Nabi dijamin masuk surga. Kiranya gerangan apa penyebab mereka senantiasa dapat ridha Allah yang berujung surga. Ayat yang saya bacakan tadi wa kullan wa'adallahu husna surat An-Nisa ayat 95. Apa penyebab? Penyebabnya ini seperti yang kita lakukan sekarang, mengingat surga dan mengingat neraka. Sering mengingat surga dan sering mengingat neraka. Coba perhatikan sekarang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. alhamdulillah Al-Asidi radhiyallahu anhu dari alhamdulillah Al-Asidi radhiyallahu anhu dan Hanzalah termasuk dari katibun min kutabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, penulis wahyu, penulis hadis di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanzalah bercerita, laqiyani Abu Bakrin faqala kaifa anta ya Hanzalah Abu Bakar radhiyallahu anhu menemuiku kemudian ia bertanya wahai Hanzalah bagaimana keadaanmu? Qala qultu nafaqa Hanzalah. Aku berkata, wahai Abu Bakar, Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu langsung terperanjat. Kemudian beliau mengatakan, "Subhanallah, ma taqul?" Maha suci Allah, apa yang engkau ucapkan? Karena kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terperanjat? Karena di zaman Nabi Muhammad SAW perkataan munafik tidak dikenal kecuali munafik yang i'tiqadi munafik yang berupa keyakinan hati lisannya Islam hatinya kafir bukan munafik sekedar amali bukan munafik yang hanya perbuatan jika berkata dusta jika berjanji ingkar jika diberi amanah khianat bukan Kata munafik di zaman Rasulullah SAW terkenal dengan munafik i'tiqadi, munafik keyakinan. Makanya Abu Bakar As-Siddiq terperanjat. Subhanallah, ma taqul. Dan kata subhanallah kalimat itu tanzih, kata untuk mensucikan Allah dari sesuatu yang buruk. Maksudnya Allah, apa yang engkau ucapkan wahai hamba? Ini berbahaya dan sedikit saya ingin menyinggung tentang kemunafikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk menata hati kita bahwa kemunafikan tidak ada di era Mekah. Seorang munafik satu pun tidak pernah ada di era Mekah selama 13 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi dan rasul. Kemunafikan hanya ada di era Madinah setelah berhijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya kenapa? Kenapa ada kemunafikan di kota Madinah? Karena Abdullah bin Ubay bin Salul sebelum datang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah. Sebentar lagi dia akan memegang tampuk kepemimpinan di kota Madinah. Orang yang paling hebat, paling terkenal, paling pemuka di kota Madinah. Sebentar lagi dia diangkat menjadi pemimpin kota Madinah. Datang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kalah pamor Abdullah bin Ubay bin Salul radhi, uh, Abdullah bin Ubay bin Salul kalah pamor dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka timbullah pada saat itu kemunafikan Berarti kita ambil pelajaran di sini bahwasanya kemunafikan bibit pertamanya adalah hasad iri dan dengki. Kemunafikan bibit pertamanya adalah hasad, iri dan dengki. Ini buruknya hasad, buruknya iri kepada pendatang baru yang kadang-kadang mungkin bisa berbuat lebih banyak. Bisa memberikan sesuatu yang lebih baik daripada yang lama. Maka pada saat itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah harus kita kakui baik-baik setiap manusia bahkan para rasul semuanya ditinggikan oleh Allah sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas masing-masing. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, "Tilkar rusul." Ayat yang pertama pada juz ketiga, "Tilkar Rusul faddalna ba'dahum 'ala ba'd." Minhum man Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Itulah para rasul yang kami tinggikan sebagian dari mereka daripada sebagian yang lain. Tidak akan pernah bisa disamakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Khalilullah Ibrahim Alaihissalam. Tidak akan pernah bisa disamakan Nabi kita Nabi Isa Alaihissalam dengan Nabi dari Musa Alaihissalam. Semuanya mempunyai keistimewaan masing-masing. Begitulah juga setiap orang mempunyai keistimewaan masing-masing. Setiap ustadz, setiap ulama mempunyai keistimewaan masing-masing. Maka tidak perlu kita hasad. Imam Ash-Syafi'i rahimahullah tidak akan pernah bisa disamakan dengan Imam Ahmad. Imam Malik tidak akan pernah bisa disamakan dengan Imam Abu Hanifah. Imam Ash-Syafi'i rahimahullah di zaman beliau ada Abu Thawr ada al, ada Abu Zaur, ulama Islam, ada Ishaq bin Rahuya ulama Islam, ulama besar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menginginkan dengan takdirnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ada murid-murid yang berkhidmat dengan ilmunya. Timbullah akhirnya al-um, timbullah akhirnya ar-risalah. Itu semua akibat dengan takdir Allah akibat murid-murid yang berkhidmat kepada Imam Syafi'i agar terjaga keislaman dan tidak boleh iri selain Imam Syafi'i. Kemunafikan bibitnya timbul gara-gara hasad dan iri. Semua orang mempunyai masing-masing Eh, keistimewaan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala maka bersihkan hati begitu juga dalam kehidupan kita sehari-hari berdagang si fulan jualan gorengan si fulan juga jualan gorengan si fulan jualan cilok si fulan jualan cilok maka semuanya mengamba mengambil rezekinya masing-masing i'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusiba wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka Ketahui bahwa sesuatu yang sudah ditakdirkan untukmu tidak akan pernah meleset dari ini. Sesuatu yang belum ditakdirkan untukmu, bagaimanapun usahanya kamu tidak akan pernah kamu kena. Karena memang belum takdirnya. Maka untuk apa iri? Untuk apa hasad? Bersihkan hati. Dan tidak ada yang datang di hari kiamat illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang datang dengan kepada Allah dengan hati yang bersih yang selamat dari noda-noda iri, dengki, ria, sum'ah dan semisalnya. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan hadis tadi. Hamzah bercerita, penyebab beliau mengatakan kemunafikan. Nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil nari wal jannah. Kita sering di sisi Rasulullah SAW menuntut ilmu. Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang surga dan neraka. Lihat, ini berarti apa yang kita lakukan sekarang, indahnya surga, membicarakan pedihnya neraka, itu mencontoh Rasulullah SAW, Mencontoh kegiatan para salafus saleh. Kata Alhamdulillah Al-Asidi kita di sisi Rasulullah SAW, beliau mengingatkan kita tentang surga dan neraka. Hatta ka'anna ra'yu Seakan-akan surga tersebut ada di depan mata kita. Seperti kita melihat dengan kasat mata kita menunjukkan bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dengan rinci tentang surga tersebut. Bukan hanya sekedar gambaran sekilas rinci tentang surga tersebut dan neraka tersebut. Karena ra'yu ain seakan-akan kita melihat seperti di depan mata kita. Ini juga menunjukkan bahwasanya para sahabat sangat perhatian dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza kharajna min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam afasna al-azwaj wal aulad wad dayyi'at nasina katsiran. Ketika kita keluar dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita bertemu dengan istri, kita bertemu dengan anak-anak, kita bertemu dengan pekerjaan, lupa dengan apa yang sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Itu yang dimaksud oleh Hamzah sebagai orang munafik, bermuka dua. Di hadapan Rasulullah bisa menangis ketika diceritakan tentang neraka, bisa menginginkan sangat menginginkan ketika diceritakan tentang surga. Tapi ketika di belakang Rasulullah bertemu dengan kehidupan dunianya kembali, dia lupa dan itu sudah dirasakan oleh para sahabat dan itu juga dirasakan oleh kita. Betul? Ngaku dirasakan oleh kita. Kalau sudah di majlis ilmu seakan-akan dunianya surga dunia. Tenang, saking tenangnya yang penyakit yang mempunyai penyakit insomnia bisa tidur di majlis ilmu. Ustaz, saya ini masya Allah benar Ustaz. Penyakit apa? majlis ilmu itu rahmat luar biasa. Tenang. Saya dua hari dua malam tidak bisa tidur Ustaz di khutbah Jumat bisa tidur. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala Abu Bakrin, Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Fa wallah, lihat Pak. Lihat bagaimana pantas mereka memang diridhoi oleh Allah, pantas mendapat gelar radhiyallahu anhu pantas. Pembicaraan sehari-hari saja yang begini. Maka kita contoh pembicaraan sehari-hari itu bagaimana saya sering mengatakan konsep berpikir hidup seorang muslim adalah bagaimana bisa selamat setelah mati. Itu saja. Antum melihat di Jakarta sering kita lihat orang pakai motor, kemudian bawa mobil, bawa motor-motor. Di belakangnya dia bawa makanan banyak untuk jualan, kardus, kardus banyak untuk jualan. Itu apa tujuannya? Nggak ada lain. Bagaimana bisa hidup, selamat setelah mati? Itu konsep berpikir hidup seorang muslim. Beda dengan konsep berpikir hidup seorang kafir. Dia hanya memikirkan dunia. Makanya kadang-kadang orang kafir sangat nyeni di dalam dunia. Makanan, subhanallah. Pakaian, ya. Kancing saja dibicarain, kancing. Uh, kancing kayaknya kurang bintangnya kurang uh, gambar dolfinnya ya nggak manfaat orang muslim berpikirnya bagaimana bisa selamat setelah dia mati itu berpikirnya yang jadi permasalahan kita ini mati tidak tahu kapan saya baru pagi tadi mendapatkan kabar dari Banjarmasin kawan saya umur 39 tahun hampir-hampir sama dengan saya ya 38 39 tahun Gara-gara cuma diare mati. Diare mati. Itu cuma sebab memang takdirnya sudah sampai. Ada orang pernah saya hadiri dalam keadaan sekarang, Dan ini kita ingin sedikit menyimpang dari tema kita, kita ingin mengikis akidah yang keliru. Sekarang, kemudian Kayaknya susah banget mati. Susah mati orang ini. Ada yang menyeletuk. Wah ini ada yang ditunggu nih. Kayaknya ada yang ditunggu nih. Datang tuh. Seorang alim datang. Ustadznya kayaknya kedatang. Pas meletakin di sini, mati. Tuh kan ditunggu. Enggak, memang batasnya sudah begitu. Pas di ini mati, itu batasnya. Bukan karena si alimnya yang nu ditunggu. Kul Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likulli ummatin ajal, fala yastakhiruna sa' wa la yastaqdimun." Ini akidah. Kita tidak boleh, tidak boleh kita pantang menyerah mempertahankan akidah ini. Setiap yang bernyawa mempunyai ajal. Ajalnya kalau sudah datang tidak akan bisa terlalu cepat, tidak bisa terlalu lambat. Itu akidah. Mau orang alim apapun datang megang sininya, kalau memang belum mati, mak belum mati. Itu akidah. Akidah itu pantang untuk lepas dari diri kita sebelum kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Walau taruhannya nyawa. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi intinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lihat kebiasaan para sahabat. Begini, dan saya berpesan ya kepada para lelaki, rubah kebiasaannya kalau lagi ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol kebanyakan paling poligami. Dua tiga ketawa <laughs> hahaha itu poligami. Ya, bukan ma- ma- kalau seandainya ini langsung aja. Jangan jadi ayam sokan. Ayam sokan itu adalah ayam yang tidak bertelur, dagingnya kurus, ya, tidak bisa diambil dagingnya, tapi kokoknya paling besar. Nah itu tuh model laki-laki yang cuma ngomong doang, ya, nggak ada aksinya. Itu namanya ayam sokan. Itu istilah orang Arab di pedalaman. Itu jangan jadi ayam sok deh. Ya, coba perhatikan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu Lihat bagaimana kebiasaan para sahabat ngomong surga neraka. Karena memang konsep berpikir hidup seorang muslim begitu. Bagaimana saya selamat setelah mati? Itu dia. Lihat Abu Bakar Siddiq mengatakan fa wallah inna lanalqa misla hada. Wahai hamba, aku pun merasakan seperti itu. Fantalaqtu ana wa Abu Bakr hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku pun pergi bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu sampai kita menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu nafaqa hamdulillah ya Rasulullah. Lalu aku berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, hamdalah sudah menjadi orang munafik." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa madha?" Dan ini adab beliau. Dan amalkan ini. Niscaya Anda sukses berinteraksi dengan manusia apa sebabnya? Nanya. Jangan langsung punishment. Jangan langsung menjustifikasi, memponis orang, menghukumi orang. Ketika Hamdalah mengatakan, wahai Rasulullah, Hamdalah menjadi seorang munafik. Maka apakah Rasulullah SAW mencela, menghina? Enggak. Wamada. Apa itu wahai Rasul? Apa itu wahai Hamdalah? Apa sebabnya? Amalkan ini pak. Dalam kehidupan kita, suami istri, orang tua anak, ya adik kakak, paman bibi, sepupu keponakan, amalkan ini tetangga dengan tetangga, amalkan, nanya kalau ada sesuatu ada apa? Ini adalah akhlak Rasulullah. Muhammad, coba lihat lagi. Kalau ingin tahu dalil yang lain, ada seorang pernah dijadikan oleh Rasulullah SAW pemimpin pasukan dalam sebuah pasukan perang yang disebut dengan Sariyah. Perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah. Beliau menunjuk seorang pemimpin. Pemimpin ini setiap kali mengimami sholat, beliau baca Al-Fatihah, kemudian baca surat, kemudian baca Al-Ikhlas. Rekaat kedua aja begitu. Al-Fatihah, surat, Al-Ikhlas. Kemudian setelah pulang ke kota Madinah, pasukan-pasukannya mengadu kepada Rasulullah tentang kelakuan pemimpin ini. Lihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Panggil, sini saya marahin. Enggak. selalu lima fa'ala dalik. Tanya dia, kenapa melakukan itu? Lakukan itu kepada anak istri Anda. Terutama kepada para suami ini. Jangan sampai terlalu sering kasar terhadap istrinya. Tanya, sering tanya. Kenapa? Ada apa? Dudukan permasalahannya. Dan saya pesan kepada para suami bahwasanya Anda anda dan saya, Anda wahai para suami dan saya lebih dituntut untuk penyabar, pengayom, pengasih, lebih perhatian dibandingkan istri kepada kita. Saya mengatakan ini sadar dengan sadar dan bukan pesanan dari kaum Hawa bukan. Ini berdasar dalil. Lihat ayat Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa ashiruhunna." Lihat itu redaksi kepada siapa? Gauli istri kalian dengan baik. Redaksi kepada siapa? Suami. Rasul sallallahu alaihi bersabda, "Istausu bin nisa'i khairan." Aku wasiatkan kalian untuk berbuat baik kepada para istri. Redaksinya kepada siapa? Suami. Makanya hati-hati suami yang sedikit-sedikit kasar, sedikit-sedikit ngancem, awas loh, kalau nganga gua cerai. Nganga cerai gimana tuh? Nganga cerai. Dikit-dikit tempel yang beraninya sama perempuan. Ya, ini pada kita lebih dituntut untuk lebih pengayom, lebih sabar, lebih dewasa Lihat hadis ayat Al-Qur'an Allah berfirman, "Ar-rijalu qawwamun 'alan nisa." Para lelaki adalah pemimpin bagi para perempuan. Makanya bukan konsep suami yang sukses dalam berumah tangga adalah suami yang suka merajuk. Paham merajuk, Pak? Merajuk ngambek. Ya, dikit-dikit ngambek, asin dikit ngambek. Ini suami model apa ini? Ya, nggak itu nggak nggak model. Di dalam Islam tidak model. Suami yang suka ngambek nggak ada. Ini para ikhwan yang dirahmati. Ini kenapa kajian keluarga kita ya? Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. nafkah Hamdalah. Wa kata Rasulullah SAW? Ada apa wahai Hamdalah? Ceritakan ada apa? Kemudian kultu ya Rasulullah Nakunu kemudian beliau menceritakan seperti yang beliau ceritakan kepada Abu Bakar Siddiq. Wahai Rasulullah, kita kalau di engkau seperti ini, kalau keluar dari engkau seperti ini, maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menanggapinya. Waladhi nafsu nafsi biadi. Dan ini sumpah demi jiwaku yang berada di tangannya. Itu sumpah. Dan sumpah biasanya disebutkan oleh seseorang untuk Uh, saya ulangi, sumpah biasanya adalah menyebutkan sesuatu yang agung untuk menekankan pembicaraannya, bahwa pembicaraan itu penting. Lihat ini berarti sekarang Rasul SAW menyebutkan sesuatu yang penting. Walladhi nafsi biyadih. Demi jiwaku yang berada di tangannya. Demi Allah. Ini menyebutkan sesuatu, menyebutkan yang diagungkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menekankan pentingnya pembicaraan setelah ini. Apa itu? Inlau tadumuna alama takununa indi. Kalau seandainya engkau, kalian, para sahabatku, persis seperti ketika kalian berada di hadapanku. Wa fi selalu mengingat Allah. Kalau kalian di luar persis seperti kalian berhadap di hadapanku di dalam mengingat Allah, di dalam mengingat surga dan neraka, di dalam mengingat siksa dan semisalnya. Apa yang akan terjadi kalau seperti itu? Kalian akan jadi malaikat. La safahatkumul malaika ala furusikum wa fi turuqikum. Niscaya para malaikat akan menyalami kalian karena sejenis, nggak pernah melakukan kesalahan, nggak pernah berdosa, sejenis. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Rasul SAW kemudian mengatakan, walakin ya Hamdalah sa'atan fasa'ah. Walakin, akan tetapi wahai Hamdalah, sesaat seperti ini, sesaat seperti ini. Ingat, jangan sampai salah. Makna dari sesaat seperti ini, sesaat seperti ini. Bukan berarti sesaat berdosa, sesaat melakukan pahala. Sesaat kita boleh melakukan dosa, sesaat boleh melakukan pahala. Enggak. Tetapi sesaat kita melakukan aktivitas kehidupan dunia kita, istri kita punya hak terhadap kita, anak kita punya hak terhadap kita, kita punya hak terhadap diri kita. Ada waktu tidur, ada waktu istirahat, ada waktu makan, minum. Tidak bisa selalu ingat tentang neraka atau surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya sesaat seperti ini, sesaat seperti itu. Kemudian para ikhwan dirahmati Allah, saya ingin menyinggung juga sedikit menyimpang dari tema kita tentang tadi, yaitu bahwa kalau seandainya kalian selalu seperti ini, selalu mengingat surga neraka, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah berbuat dosa, akan disalami oleh malaikat tentang berbuat dosa para ikhwan. Indahnya istighfar. Lihat, indahnya istighfar Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau lam la dhahaba bikum wa la jaa hatta yastaghfiru." Hadis riwayat Muslim. Kalau seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah akan wafatkan kalian. Allah ganti dengan orang-orang yang berdosa agar mereka bertobat kepada Allah. Itu indahnya istighfar. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ambil pelajaran di sini bahwa sebab kedua kenapa kita mengangkat tema indahnya surga dan pedihnya neraka ingin mencontoh kebiasaan para salafus saleh dimulai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabat dan para tabi'in setelahnya mereka mendapatkan ridho Allah yang ridho itu berujung surga dengan kebiasaan ini selantiasa mengingat surga neraka dan kalau kita ingin lihat lagi dalil yang lain yang bahwa menunjukkan kebiasaan para sahabat Nabi adalah ingin surga jauh dari api neraka coba perhatikan pertanyaan-pertanyaan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Baik ketika mukim di depan Rasulullah, mukim di kota Madinah. Atau orang-orang Arabi, orang-orang Arab dari kampung yang datang ke kota Madinah. Atau ketika safar, bersafar bersama Rasulullah. Semua pertanyaan mereka kepada Rasulullah, baik tatkala mukim, baik pertanyaan dari orang kampung, baik tatkala safar, kebanyakan pertanyaan mereka tidak seperti pertanyaan orang-orang di zaman sekarang. Jujur Pak, kasihan para ustadz para kiai, para ulama ketika duduk di depan para ulama baca kitab ya ber, bertahun-tahun nanti datang jamaah kaum muslimin sebagian cuma bertanya Ustaz tolong dong amalan apa amalan biar cepat dapat jodoh itu pertanyaan paling default sudah pertanyaan default tahu default ya Pertanyaan sudah paling baku. Cepat dapat jodoh, cepat bayar hutang, cep, lancar rezeki. Itu tiga tuh. Pertanyaan default kepada para ustadz. Itu kebiasaan orang-orang di zaman sekarang. Beda dengan kebiasaan orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Kalau datang kepada Rasulullah, misalkan orang Arabi tadi saya yang saya katakan, pertanyaannya mereka bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin dullani ala amalin yudkhilni jannah wa yubaiduni minan nar wahai Rasulullah tunjukkan kepadaku suatu amal yang memasukkanku ke dalam surga menjauhkanku dari api neraka itu pertanyaan-pertanyaan yang senantiasa bahkan dalam safar Abu Dzar radhiyallahu anhu. Tatkala itu dalam safar, kita tahu safar dulu tidak ada motor, tidak ada mobil, adanya berjalan kaki, naik onta atau naik kuda. Kadang-kadang Rasulullah di depan, kemudian para sahabat di depan, kadang bisa bersampingan dengan beliau. Suatu ketika Abu Dzar radhiyallahu anhu bersampingan dengan Rasulullah di suatu pagi, di suatu safar. Pertanyaan pertama menunjukkan hakikat dan apa yang dipikirkan oleh seseorang. Makanya saya sering melihat, memperhatikan. Kalau ada ikhwah, selama, kemudian saya boleh nanya. Saya perhatikan, apa nih pertanyaannya? Itu adalah pikiran yang serang yang sedang mem, yang dia benar-benar pikirkan. Abu Dhar ketika bersampingan dengan Rasulullah, pertanyaan pertama, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilni jannah wa yubahidil Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang amalan yang masukkan ke dalam surga, menjauhkanku dari api neraka. Ini contoh bahwasanya kebiasaan para sahabat membicarakan indahnya surga jauh dari api neraka. Contoh yang lain. Saya belum puas berarti kalau contoh yang lain ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda atau bertanya kepada para sahabat Nabi radhiyallahu anhu kepada salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam apa mata taqulu fis salah? Apa yang engkau baca tatkala kamu salat? Doa apa yang engkau baca tatkala kamu salat? Maka orang tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, as'aluhul jannah wa a'udzubi minan nar wa la uhsinu dandanataka wa la dandanata mu'ad." Wahai Rasulullah, aku cuma minta surga jauh dari api neraka. Dianggap itu adalah sesuatu yang ya biasa, masuk surga, minta surga jauh dari api neraka. Aku cuma doanya itu tatkala salat. Maka Aku tidak bisa doa sebaik doa engkau dan sebaik doa Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Maka apa dikomentari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Haulaha nudandin. Wahai fulan, sekitar itu juga kita minta. Ini kebiasaan para sahabat dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kebiasaan ini juga bisa kita tularkan lewat majlis ini. Indahnya surga dan pedihnya api neraka. Ketika kita berbicara tentang indahnya surga dan pedihnya api neraka, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, konsep kajian ini nantinya itu tadi mukadimah ya. Konsep kajian ini nantinya adalah saya akan menyebutkan sur indahnya surga, pedihnya neraka berbarengan. Indahnya surga, pedihnya neraka. Pintu surga, pintu neraka bagaimana? Jadi kita bisa membandingkan. Dan sebenarnya kajian ini terilhami dari sebuah asar dari seorang salafus saleh. Saya lupa nama salafus salehnya. Beliau mengatakan, "Matsaltu fil matsaltu nafsi fil jannah." Aku umpamakan diriku di dalam surga akulu min himariha wa uaniqu harairha aku makan buah-buah yang ada di surga aku memeluk bidadarinya aku dan semisal kemudian wa mathaltu nafsi finna lalu aku umpamakan diriku di dalam neraka umpamakan diriku di dalam neraka Aku min zakumiha. Aku makan dari buah-buah zakumnya yang kalau dimakan tidak bisa keluar, tidak bisa ke dalam. Yang kalau makan sangat menghancurkan usus-usus yang ada. Kemudian asrobu min uh, eh, sodidiha wa dimaiha aku minum dari nanah-nanah penghuni neraka dan darah-darah penghuni nerakanya. Aku umpamakan diriku seperti itu. Wa u'aliju salasilaha dan aku memperbaiki dan mengangkat rantai-rantai api yang mengikatku. Kemudian aku katakan kepada diriku, Ya hada, wahai fulan, aina turidi. Perhatikan ini. Letakkan diri Anda ke dalam diri itu, perumpamaan itu. Wahai fulan, milih mana yang antara dua itu? Tidak ada pilihan ketiga. Tidak ada pilihan ketiga, cuma surga atau neraka. Maka diriku berkata, "Uridu an a'uda ila dunya li'a'mala salih." Wahai diriku, aku ingin pulang ke dunia untuk beramal saleh maka diriku berkata lagi kepada diriku, anta al-ana fil umniyah fa'mal. Engkau baru dalam angan-angan, belum sesungguhnya. Ayo sekarang beramal. Ya perumpamaan yang sangat luar biasa. Ini seorang yang cerdas agar diri kita ini benar-benar terhempas dengan perumpamaan seperti itu. Makanya para ikhwah konsep kajian ini nantinya saya akan menyebutkan surga, misalkan pintu-pintu surga bagaimana, kemudian neraka bagaimana, kemudian makanan surga, surga bagaimana, neraka. Jadi benar-benar terjadi perbandingan. Baik. Yang poin pertama, indahnya surga, pedihnya neraka. Ajakan untuk masuk surga ajakan untuk masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang surga diajak agar masuk surga. Beda dengan neraka nantinya yang akan saya jelaskan juga. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan keras, awas neraka. Beda dengan surga diajak bahkan di e, diperintahkan untuk berlomba-lomba, diperintahkan untuk bersegera surga. Coba perhatikan dalam ayat surat Ali Imran ayat 133 sampai 136. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin." Bersegeralah menggapai maghfirah dari Rabbmu dan surga Lihat, ya, kalau untuk surga disuruh bersegera. Ada ajakan, ada apa selain bahasa ajakan itu ada tawaran. Ayo, ayo. Beda dengan neraka lihat nanti. Dan seperti itulah konsep kajian kita. Ajakan ke surga dan ancaman keras neraka. Wasari'u dan bersegeralah kalian menggapai mangfirah dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang telah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ayat yang lain, silahkan baca sila, uh, sisa ayatnya ya. Kemudian ayat yang lain yaitu surat Ali Imran ayat 15 sampai 17 dan surat Ali Imran ini menarik subhanallah. Nanti saya akan jelaskan yang menariknya tadi itu apa. Kita baca dulu ayatnya Ali Imran ayat 15 sampai 17. Qul aunabbiukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa azwajun min Allah wa azwajun mutahharatun wa ridwanun min Allah wallahu basirun bil ibad. Artinya katakan wahai Muhammad Maukah aku beritahukan kepada kalian dengan yang lebih baik dari itu. Itunya itu yang akan saya jelaskan dari situ faedah nanti. Maukah aku beritahukan kepada kalian yang lebih baik dari itu? Bagi siapa yang bertakwa di sisi Rabbnya, dia akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan istri-istri yang suci, keridhaan dari Allah dan Allah maha melihat terhadap hamba-hambanya. Ini pun ayat menunjukkan ajakan. Kemudian haluan, motivasi agar masuk surga. Jadi Pak, bisa kita ringkas bercita-cita masuk surga itu wajib bagi seorang muslim yang sampai detik ini belum punya cita-cita masuk surga, maka sekarang tanamkan di dalam hati, saya harus masuk surga. Cita-cita saya masuk surga. Tanamkan itu kepada anak-anak kita dari mulai semenjak dini. Kalau ditanya apa cita cita puna, nggak main lagi jadi Superman, nggak main. Ya, masuk surga. Kenapa? Karena dia ada ajakan, ada motivasi, ada haluan. Ayo, ayo masuk surga. Ini para ikhwah. Nah, tadi saya ingin menjelaskan sedikit menyimpang dari tema kita. Dalam ayat ini ada faida. Silahkan yang yang membawa dan saya pesan bahwasanya kita ini Pak majelis ilmu. Di dalamnya kita baca Al-Quran, baca hadis. Bapak mungkin tidak bisa dan ibu mungkin tidak bisa bawa buku-buku hadis begitu banyak. Al-Quran kita bisa bawa. Mushaf kita bisa bawa. Dengan terjemahannya kita bisa bawa. Di gadget kita bisa masukkan. Silahkan cek Ali Imran ayat ke-14. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana indahnya dunia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang bagaimana indahnya dunia. Perhatikan surat Ali Imran ayat 14. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخير المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المعام سورة آل عمران سورة yang ketiga ayat 14 Diindahkan kepada manusia kecintaan terha terhadap syahwat dari perempuan ya dan saya pesan ini kemarin di Masjid Tahlim Ar-Rahmat Selipi saya juga sebutkan ini. Syahwat kepada perempuan syahwat yang terbesar bagi laki-laki. Kalah syahwat harta. Ya, kalah syahwat tahta jabatan. Dan syahwat terhadap perempuan ini mohon maaf, dia tidak mengenal Anda berjenggot, Anda tidak berjenggot. Tidak sedikit yang berjenggot Ya, terkadang ada saja yang masih di gadgetnya menonton hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah masuk rumah, peci lepas, jenggot lepas, semua ditonton. Makanya kalau ada teman-teman sepengajian di Masjid Asra, sebentar ini mau ke rumah, jangan deh nggak usah ke rumah, Kenapa? Karena kalau ke rumah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siapa? Teman jamaah dari Masjid As Talim Astra. Uh, mati, mati, mati. Iman tidak jujur. Para ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Saya lanjutkan, dicintakan kepada manusia kecintaan terhadap syahwat, wanita, anak-anak, kemudian harta yang banyak dari emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Apa pelajarannya dari ini? Lihat ayat yang ke-14 itu, kemudian lihat ayat yang ke-15. Kul, katakan wahai Muhammad. Aunabiyukum bi khair min dhalikum? Maukah aku beritahukan kepada kalian yang lebih daripada yang keempat, yang di ayat yang keempat belas tadi lebih baik daripada perempuan, lebih baik daripada syahwat anak-anak, lebih baik daripada syahwat emas, perak, binatang ternak, sawah, ladang dan harta dunia lebih baik. Apa itu? Yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah kapan Anda mulai lalai dalam dengan kehidupan dunia. Saya beri contoh, asalnya sub pertama, kemudian lalai dengan kehidupan dunia, menjadi sub kedua, menjadi sub ketiga, akhir-akhirnya karena sering lalai menjadi orang masbuk paling terakhir. Kapan tuh masbuk paling terakhir? Hah? Kebiasaannya. Sebelum salam katanya. Masbuk paling terakhir. Pasti terlalaikan dengan dunia. Saya berani jamin. Orang yang masbuk pasti terlalaikan dengan dunia. Karena itu nas dari Al-Quran. Allah berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا Silahkan cek dalam surat Maryam. Ada seorang yang menggantikan orang sebelumnya yang mereka itu meremehkan sholat dan mengikuti syahwat antara meremehkan sholat dan mengikuti syahwat senantiasa berkaitan erat. Pelajarannya di sini Pak, saya ulangi sekali lagi. Kapan kita sudah mulai terlalu condong dengan dunia, menghalalkan segala cara dengan dunia, nipu, markup, kwitansi, atau dusta, sumpah palsu ketika berdagang demi terjual barang dagangannya, apa saja yang menghalalkan segala cara demi dunia, maka ingat Pak, wallah indahu husnul ma'af Dan Allah di sisinya surga yang lebih baik. Maka saya bisa ringkas biar Bapak mudah mencatat apa yang saya maksudkan dari tadi penjelasannya. Obat malas ibadah ingat akhirat. Obat banyak maksiat ingat akhirat. Obat melalaikan kewajiban, melanggar larangan, ingat akhirat. Bahwa di sisi Allah lebih besar. Saya beri contoh sekarang Pak. Misalkan Tanah Abang. Para pedagang banyak Datang orang kadang-kadang luar dari luar kota, datang dari Banjarmasin. Misalkan Anda seorang pedagang di Tanah Abang. Hari Jumat datang pelanggan dari Banjarmasin. Ini pelanggan kalau sudah beli hampir setengah toko dia beli. Satu. Yang kedua, dia datang dari Banjarmasin. Mungkin datangnya dua bulan sekali, tiga bulan sekali, masih lama. Yang ketiga, dia selalu bayar cash, tidak kredit. Tetapi azan sudah berkumandang. Pilih mana? Ah, eh, Pilih mana? Pilih mana? Azan yakin? Azannya enggak, azan. Susah. Maka saat susah itu ingat, wallah indahu husnul maaf. Saya sudah menjelaskan ini. Dan Allah di sisinya terdapat surga yang lebih baik. Pak, kalau saya berkata, saya berkata. Ya, lihat perhatikan perkataan saya. Saya mengatakan, saya duduk di sisi istri saya. Ya. Saya duduk di sisi istri saya. Beda dengan perkataan saya, di sisi istri saya saya duduk. Sudah mendengar dua-dua bedanya? Ya, saya duduk di sisi istri saya. Dengan perkataan di sisi istri saya saya duduk. Perkataan yang pertama, kalimat yang pertama, saya duduk di, di, di sisi istri saya. Ini menunjukkan keumuman tidak khusus. Tidak khusus. Kadang di sisi yang lain juga saya duduk. Tapi kalau saya katakan di sisi istri saya saya duduk. Artinya hanya di sisi seorang perempuan yang itu istri saya saya duduk, tidak di sisi perempuan lainnya. Sama ketika Allah berfirman tadi, kalimatnya sama. Allah berfirman, "Wallahu indahu husnul ma'ab." Kalau kita terjemahkan, Pak, Allah mempunyai di sisinya mempunyai surga yang paling indah. Beda dengan firman Allah, Allah mempunyai di Allah surga di sisinya. Beda dengan Allah di sisinya terdapat surga. Apa arti kata di sisinya diawalkan? Karena untuk menunjukkan kekhususan dan untuk mengambil hati kita. Kalau kita sudah mulai tergoda dengan dunia, ingat surganya Allah. Obat tergoda dunia, ingat surga Allah. Ini pelajaran menarik dari ayat ini. Dan Allah banyak sekali menyebutkan ayat ini. Ayat yang semisal dengannya menyebutkan keindahan dunia, Allah akhiri dengan Ingat, di sisi Allah terdapat surga. Di sisi Allah lebih baik. Selalu banyak sekali. silakan cek ayat Al-Quran. Makanya saya katakan, saya ringkas faidahnya. Siapa yang lalai, maka obatnya adalah mengingat akhirat, mengingat surga. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Kita sekarang ambil dari hadis Rasulullah SAW. Bagaimana ajakan ataupun motivasi untuk masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. يقول الله تعالى أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر Aku telah Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku telah sediakan untuk hamba-hambaku yang saleh nikmat yang tidak pernah dilihat oleh sepasang mata pun tidak pernah didengar oleh sepasang telinga pun tidak pernah terbetik di dalam hati siapapun subhanallah nikmat yang sangat indah anda pak membayangkan nikmat apa saja yang ada di dunia yang ada di dunia dan Anda ingin mendapatkannya di surga, maka niscaya tidak akan pernah sama. Tidak akan pernah sama. Pernah ada orang nanya kepada saya, Ustaz, saya ini suka main futsal. Kira-kira di surga ada futsal enggak? Ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak akan pernah sama. Ini ajakan Allah. Beda dengan neraka. Coba perhatikan sekarang neraka. Bagaimana Allah memperingatkan keras tentang neraka. Allah berfirman di dalam surat Al-Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah uiddat lil ka uh, 'alaiha malaikatun ghilawun shidadun la ya'sunallaha Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Wahai kalian beriman, jagalah diri kalian. Lihat, kalau neraka disuruh jaga. Kalau surga enggak disuruh masuk, disuruh cita-cita. Makanya saya pesan, mulai saat sekarang cita-citakan pada diri kita dan tanamkan kepada anak kita. Kalau ditanya cita-citaku apa nak? Masuk surga dan jauh dari api neraka. Tanamkan itu dari mulai semenjak dini. Yang kita belum punya itu cita-citakan dalam hati kita. Karena itu iman Wahai orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan. Di atasnya para malaikat yang keras dan sangar yang tidak bermaksiat kepada Allah atas apa yang diperintahkan oleh Allah dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Lihat dalil yang lain lagi. Surat Al-Baqarah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqun nar." Artinya, hati-hati, peringatan keras untuk kalian. Jaga diri kalian dari api neraka. Allati waquduhan nas yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Uiddat lil kafirin. Aku telah sediakan untuk orang-orang kafir. Lihat lagi ayat yang lain, surat Al-Lail ayat 14 sampai 16. tukum, aku peringatkan kalian dengan keras naran taladha neraka yang menyala-nyala la yaslaha illal ashqa yang tidak membakar kecuali orang-orang yang sangat merugi ada di kadzdzaba wa tawalla siapa orang-orang yang sengsara di akhirat tersebut yang mendustakan dan berpaling dari agama Allah Subhanahu wa taala itu dari Al-Qur'an kita lihat dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana beliau memperingatkan para sahabatnya tentang neraka dengan keras peringatan keras ya bu, ya Bani Ka'ab ibn Lu'ay Angkidu anfusakum minan nar. Wahai keluarga Ka'ab ibn Lu'ay, selamatkan diri kalian dari api neraka. Ya, kalau surga tadi diajak, dimotivasi, dihalu, ayo, ayo. Tapi kalau neraka, jauhkan, jauhkan, jauhkan. Itu bedanya. Ini yang pertama sudah kita pelajari. Yang kedua, nama surga dan nama neraka ya nama surga dan nama neraka indahnya surga pedihnya neraka yaitu dilihat dari nama surga dan nama neraka lihat nama-nama surga nama yang indah yang pertama nama surga adalah al jannah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat Al-Qur'an begitu banyak tentang jannah jannah adn jannat, surga-surga. Banyak begitu banyak ayat yang menyebutkan akan hal itu. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat apa makna jannah? Disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau Hadil Arwah. Al-jannah adalah mashtamalat alaihi min anwa'in na'imi wal ladza wal bahja was surur wa qurratul ain. Sebuah tempat yang terkumpul di dalamnya seluruh jenis nikmat, kelezatan, keindahan, kesenangan, sesuatu yang menyejukkan pandangan mata. Itu arti jannah yang sering kita dengar Suatu kata yang mencakup seluruh jenis kenikmatan, kelezatan, kemegahan, kesenangan dan semua yang menyejukkan pandangan mata. Itu namanya jannah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya uh, afwan sebelum makanya dan arti jannah yang lain adalah al-hadiqah zatus syajar wan nakhl kebun yang dipenuhi dengan pohon-pohonan dan pohon kurma. Hanya di dalam surat As-Saba ayat 15 Allah berfirman, "Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayatun jannatan an yamin wa shimal." Sungguh bagi penduduk Sabah ter, di dalam tempat tinggal mereka terdapat tanda kekuasaan Allah yaitu berupa dua kebun yang penuh dengan pohon yang berbuah dari kanan dan kirinya diceritakan dan faedah pertama kali saya dengar dari ustadz saya Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri hafizallahu taala beliau mengatakan subhanallah ini indah di dalam buku tafsir indahnya kebun yang dimiliki oleh penduduk Sabah ya suburnya bagaimana orang kalau ingin panen nggak perlu metik letakkan keranjang di atas kepala kemudian dia jalan itu buah-buahnya sudah langsung jatuh diceritakan pula di kampung kaum Sabah ini saking menjadi baldatun thayyibah. Negeri yang benar-benar sukses. Tidak ada satu ekor lalat pun. Dan lalat adalah salah satu tanda hal tersebut kotor. Tempat tersebut kotor. Ini tidak ada. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Itu nama surga yang pertama Al Jannah. Nama surga yang kedua Darussalam kampung keselamatan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 127 lahum darussalam 'inda rabbihim mereka memiliki kampung keselamatan di sisi Rabb mereka dalam surah Al Yunus ayat 25 juga disebutkan wallahu yad'u ila daris salam dan Allah mengajak kepada kampung keselamatan. Maka surga penuh dengan keselamatan, tidak ada penyakit, nggak ada korengan di surga, panuan dari surga. Ya, semuanya selamat dari segala macam penyakit. Jadi kalau seandainya ada orang mohon maaf, tunanetra, tunarungu, pincang, kemudian bertanya Ustaz, kira-kira saya nanti di surga bagaimana? Orang pincang nggak masuk surga. Kenapa? Karena semuanya sehat. Darussalam. Seperti seorang nenek-nenek bertanya, pernah bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, apakah saya penghuni surga? Rasul Shallallahu ingin memberikan Eh, candaan kepada nenek tersebut beritahukan kepada nenek tersebut bahwa orang tua renta tidak ada yang masuk surga. Nenek ini menangis jadi-jadinya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena di surga semuanya indah, keselamatan, lepas dari makanya disebutkan di dalam tafsir Uh, di dalam kitab Hadil Arwah yang ditulis oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, "Fahiya darussalam min kulli baliyatin wa afa." Maka surga adalah kampung keselamatan dari seluruh bala, seluruh penyakit, tidak ada penyakit satupun. Ini para ikhwan. Jadi kalau disebut penyakit, ente makan berapa saja daging di surga, nggak ada kolesterol, nggak ada Gak ada. Gak ada penyakit. Tidak ada bahaya. Pak buah-buahan yang katanya kalau dimakan itu tidak menyebabkan penyakit. Tetapi ketika di dunia, di dunia kalau terlalu banyak juga akan menyebabkan penyakit. Jeruk misalnya. Salah satu nutrisi vitamin C yang paling kuat. Maka jeruk kalau di, terlalu dikonsumsi di dunia ya, saya berbicara dunia, terlalu banyak maka akan mendatangkan penyakit sakit perut. Bisa asam lambung dan semisalnya. Maka para ikhwah di surga tidak akan pernah ada seperti ini. Kenapa saya tekankan seperti ini? Karena sering sekali pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang dia memisalkan nikmat dunia dibawa ke nikmat surga. Ustaz, saya boleh nggak berdoa kepada Allah? Ya Allah, masukkanlah saya dan suami saya ke dalam surga. Tapi kalau kami masih masuk berdua, jangan kasih kami bidadari. Ini istri sayang banget sama suaminya. Ya, sampai di dunia nggak boleh poligami, di akhirat juga nggak boleh poligami. Pernah seorang ibu-ibu nanya langsung kepada saya, Ustaz, kalau seandainya penghuni surga laki-laki memeluk bidadari 70 tahun, 70 tahun lamanya, saking indahnya bidadari. Lalu bagian kami kapan? yang ini para ikhwah, maka Ming Darussalam dia adalah kampung keselamatan dari seluruh bala, musibah, penyakit dan segala macam wabah. Kemudian nama yang ketiga Darul Khuld. Darul Khuld, kampung kekekalan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Qaf ayat 34. La udkhuluha bisalam. Zalika yaumul khulud. Masuklah kalian ke dalam surga dengan selamat. Itulah hari kekekalan. Dalam surat Hud ayat 108 Allah berfirman, "Ata'an ghaira madzud." Artinya pemberian yang tidak pernah habis, terus diberi, terus diberi. Minta apapun tidak akan pernah habis. Di surga tidak pernah mengenal musim. Gak ada musim di surga. Fiha fakihah la maqtu'ah wa la mamnu'ah. Di dalamnya terdapat di dalam surah Al-Waqiah disebutkan, di dalamnya terdapat buah-buahan, tidak pernah terputus, tidak pernah terlarang. Beda dengan dunia, Pak. Saya punya kawan di e, sebuah kota di Jawa. Suka banget buah kelengkeng. Saking sukanya dia nanam di depan di depan rumahnya. Nanam tapi enggak enggak apa namanya tidak berbuah-buah sampai disemprot nggak buah-buah juga. Dalam hati saya, uh dunia tuh, lihat, mau buah nyemprot dulu. Itu yang kadang-kadang dipertengkarkan orang sekampung. Itu yang kadang-kadang seorang anak membunuh ibunya. Itu yang kadang-kadang silaturahim terputus ketika berbagi harta warisan. Itu ciri dunia susah didapat, cepat hancur, kalau dapat pun tidak pernah sempurna. Ciri khas dunia. Susah didapat, cepat hancur, dan tidak sempurna. Seorang lelaki ingin melamar seorang perempuan. Uh, ente zen perempuannya pokoknya bagus murah. Tinggi ini ini segala macam. Ketika dinikahi begitu-gitu aja ternyata. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sering mencontohkan, coba bayangkan kalau seandainya bulan Ramadan perkumpulan para penjual es kelapa muda mengatakan kepada diri mereka terutama 10 malam terakhir, kami perkumpulan penjual es kelapa muda karena 10 malam terakhir kami ini etikap, kami resign dari pekerjaan kami. Kaum muslimin yang ingin buka puasa dengan es kelapa muda manjat sendiri sana. Susah kan? Dunia susah didapat. Itu yang diperdebatkan orang. Itu yang karenanya golok main. Sulit didapat, tidak sempurna, cepat rusak. Ciri khas dunia. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Beda dengan akhirat, penuh kekekalan. Tidak pernah habis. Kekal abadi. Hadis ini, uh, tentang kekekalan Allah Subhanahu wa taala ketika seluruh penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ahlal jannah, wahai penghuni surga." Didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala seekor kambing berbentuk uh, berwarna hitam dan putih. Dan itu adalah kematian. Allah berfirman kepada penghuni surga, "Wahai penghuni surga, tahukah engkau siapa ini?" Kata penghuni surga, "Nam, bala ya ya ya Rabb tahu hai Rabb huwal maut alladhi jana dia adalah kematian yang pernah mendatangi kami kemudian penghuni neraka juga begitu dia adalah kematian yang pernah mendatangi kami kemudian kematian disembelih kematian mati Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ahlal jannah khuludun bila maut wa ya ahlan nar khuludun bila maut." Wahai penghuni surga, kekal abadi tanpa ada kematian penghuni neraka kekal abadi tanpa ada kematian. Nama yang lain Darul Muqamah. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 35. Alladzi ahallana daral muqamati min fadlih la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Subhanallah yang telah menghalalkan untuk kita darul muqamah karena dari karunia Allah yang mana orang yang hidup di darul muqamah tidak pernah capek dan tidak pernah letih tinggal di kampung di rumah yang ada surga namanya darul muqamah tidak pernah letih tidak pernah capek indah. Yang kelima disebut dengan Jannatul Ma'wa. Nama lain dari surga. Indah Jannatul Ma'wa disebutkan oleh Allah dalam surah An-Najm ayat 15. Nama lainnya ayat eh, nama yang keenam yaitu surat Luqman ayat 8. Jannatu adnin allati wa'ada ar-rahmanu ibadahu bil ghaib jannat adn, surga adn yang dijanjikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Kemudian nama lain yang ketujuh Al-Qalam ayat 34 Al-Firdaus Allah berfirman Ulaika humul warithun alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun Mereka lah orang-orang yang ahli waris yang mewarisi surga Firdaus mereka kekal di dalamnya. Dan apa maksud Firdaus? Disebutkan oleh Imam al Hafidz Ibnu Hajar, Firdaus artinya adalah Al-bustan alladhi yajma'u kulla syai' yakunu fil basatin. Sebuah kebun yang mengumpulkan semua yang ada di kebun-kebun yang ada. Kebun yang terkumpul seluruh nikmat yang ada di kebun-kebun yang ada dalam surga. Itu namanya surga Firdaus. Kemudian nama lain dari surga Jannatul Na'im. Allah berfirman di dalam surat Luqman ayat 8. Afwan, tadi yang surga Firdaus surat al Mukminun ayat 10 sampai 11. Sedangkan Jannatul Naim surat Luqman ayat 8. Dan masih banyak nama-nama dari surga. Sekarang nama-nama neraka. Yang pertama An-Nar yang artinya api. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 39. Walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun dan orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami mereka lah orang-orang yang penghuni nar neraka api mereka kekal di dalamnya nama lainnya yaitu jahanam Allah berfirman di dalam surat An-Naba ayat 21 sampai 22 Inna jahannama kanat mirsada nama ma'aba Sesungguhnya neraka jahanam mengintai untuk orang-orang yang melampaui batas sebagai tempat tinggal mereka. Kemudian nama lainnya al-jahim. Lihat nama-nama neraka tidak ada yang menarik. Tidak ada yang uh, indah, semuanya pedih. Pantas memang pedih neraka. Al-jahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nazi'at ayat 36. Wa burrizatil jahimu liman yara dan neraka jahim dipanaskan bagi siapa yang melihatnya. Kemudian nama lain As-Sa'ir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 7. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Sekelompok masuk ke dalam surga dan sekelompok masuk ke dalam neraka sa'ir. Nama yang kelima, Sakar. Jangan kasih nama anak sakor itu nama neraka. Saya sering ditanyai oleh kawan-kawan yang di, diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala anak. Ustaz, alhamdulillah saya dapat anak. Tolong namanya. Dan kalau bisa namanya Islami, tapi kalau bisa namanya nyentrik. Jarang orang bernama dengannya. Firaun Ifrit. Islami kemudian Jarang orang bernama. Kenapa Islami? Ada dalam Quran. Meskipun tidak boleh. Jadi maksud saya seperti itu adalah mencari nama yang seorang tidak perlu bertanya, boleh enggak? Ini kadang-kadang aneh. Ya dan saya hanya dapat itu di Indonesia saya tidak tahu di negara lain. Nama orang tua dengan nama ibu digabung. Kemudian dijadikan nama anak. Artinya nggak ada. Ada nggak? Banyak nggak seperti itu? Banyak. Artinya nggak ada. Dan termasuk ihsan terhadap anak. Hak anak terhadap orang tua dipilihkan nama yang baik. Ihsan, perbuatan baik terhadap anak berarti kewajiban orang tua dan hak anak kepada orang tua adalah dipilihkan nama yang baik. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Kemudian al-hutamah Al-Hutamah nama neraka surat Al-Humazah ayat 4. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Tidak sama sekali. Sungguh benar-benar akan di, dimasukkan ke dalam hutamah. Kemudian nama lain dari neraka Al-Hawiyah. Al-Hawiyah Allah sebutkan dalam surah Al-Qariyah ayat 9 Wa amma man khaffat mawazinuhu fa hawiyah. Adapun orang yang ringan timbangannya maka tempat tinggalnya adalah hawiyah, neraka hawiyah. Nama lain dari nama neraka adalah Darul Bawar. Darul Bawar. Darul Bawar kata Imam Lukasir adalah nama lain dari neraka Jahannam. Darul Bawa nama lain dari neraka Jahannam. Allah berfirman di dalam surat Ibrahim ayat 28. Alam tara ila alladziina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Apakah kamu tidak melihat kepada orang-orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekafiran? Mereka tidak bersyukur terhadap nikmat Allah. Mereka akan masuk ke dalam darul bawar. Yaitu nama lain dari neraka jahanam. Taib. Itu pedihnya, indahnya surga, pedihnya neraka dari sisi nama. Sekarang, indahnya surga, pedihnya neraka dari sisi tempat. Lihat tempat surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dalam surat Al-Mutaffifin ayat 18 sampai 15 eh sampai 19. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun. Sebelum saya lanjutkan Pak, saya teringat sesuatu. Anak-anak muda kadang-kadang mencela para ustaz. Mengatakan, "Ustaz, Nggak usah ceramahnya terlalu me, terlalu surga neraka. Di mana-mana ceramahnya tentang surga neraka. Sudahlah, heaven saja. Kita sekarang di dunia, nikmati dunia. Ini anak muda nih. dan juga orang-orang tua berdarah muda. Ceramahnya cuma bisa nakut-nakutin orang tentang neraka, tentang surga. Maka kita katakan itu agama. Ada lagi nih orang yang keblinger di zaman sekarang di abad ke-15 Hijriah ini mengatakan bodoh kaum muslimin mau-maunya dibohongin oleh para ustadznya, para ulamanya dengan iming-imingan surga, ditakut-takutin neraka. Itu cuma dongeng. Lihat. Nih, yang benar dia kemudian ngambil air. Nih yang benar nih. Ini air jatuh. Ini yang namanya bukti nyata. Adapun surga, neraka itu kan cuma dongeng maka kita mudah menjawabnya. Wahai saudaraku, semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu. Ketahui baik-baik bahwasanya memang sudah diciptakan oleh Allah surga, ditakdirkan oleh Allah, tidak pernah dilihat oleh mata satupun. Sebelum dimasuki tidak pernah didengar oleh satu telinga pun, tidak pernah terbetik di dalam hati pun. Hati manusia manapun memang seperti itu agar Allah benar-benar memberikan nikmat yang luar biasa kepada penghuni surga. Ya dia mengatakan bahwa jangan terlalu percaya yang yang yang gaib gaib. Ini keliru fatal. Ya, dua orang yang saya pesani seperti itu. Orang-orang yang sering menghina para ustaz dengan cara dengan biasanya ini orang-orang yang lebih mendewakan akalnya lebih mendewakan akalnya sehingga dia mengatakan sudahlah kalau ceramah saya pernah pak ceramah seperti ini kemudian ada seorang mohon maaf ibu-ibu berkata ah apaan tuh ceramah saya datang ke pengajian biar bagaimana caranya saya usahanya lancar bukan diiming-imingin surga di kita kan masih hidup di dunia tuh makan surga kata dia begitu Ya, ini hati-hati. Maka apa yang saya sebutkan tadi nggak akan masuk dalam hati kalau seandainya kita masih berpikir terlalu ke dunia. Coba perhatikan tempat surga sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 18 sampai 19. Kalla inna kitabal abrar la fi illiyin wa ma adraka ma illiyun. Tidak sama sekali. Sesungguhnya tempat orang-orang yang baik benar-benar di Eliyin. Abdullah bin Abbas mengatakan Eliyun artinya adalah al-jannah. Eliyun fis sama'i sabi'ah tahtal arsh. Eliyun tempat yang tinggi di langit yang ketujuh di bawah arsh. Imam Ibnu Katsir mengatakan, "Wadhahiru anna illiyin ma'khudun minal 'ulu." Dan yang terlihat jelas bahwa yang dimaksud dengan illiyin tempat surga adalah diambil dari tinggi. Diambil dari kata-kata tinggi. Di tempat yang tinggi. Makanya Allah berfirman, "Wa ma adraka ma illiyun?" Tahukah engkau apa itu illiyun? Di mana tempatnya? Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun disebutkan di dalam surah Az-Zariyat ayat 22. Ini dalil bahwasanya surga di tempat yang tinggi dan dari langit ada rizki kalian dan juga di langit ada nikmat yang dijanjikan untuk kalian. Nikmat yang dijanjikan untuk kita itulah surga berada di tempat yang tinggi. Berarti di sini para ikhwah kita ambil pelajaran tempat surga di tempat yang tinggi. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam uh, surat uh, di dalam riwayat Bukhari mengatakan tentang tentang surga Firdaus. Faida sa'altumullah fas'alul Firdaus. Jika engkau minta kepada Allah, mintalah kepadanya surga Firdaus fa innahu awsatul jannah sesungguhnya surga Firdaus surga yang paling pertengahan wa a'laha dan yang paling tinggi karena memang surga di tempat yang tinggi ini tempat surga ya dan sedikit menyinggung tentang surga Firdaus Pak gaya hidup lain dari para sahabat adalah untuk urusan akhirat, urusan akhirat senantiasa ingin yang harus ada dalam diri seorang muslim, harus ingin yang paling tinggi. Surga nggak mau yang sekedarnya, surga Firdaus. Sebagian orang kadang-kadang untuk urusan dunia dia mau yang paling sempurna. Rumah nggak mau second, mobil nggak mau second, ya motor nggak mau second Istri nggak mau second. Ya, maunya yang sempurna. Bapak saya saja subhanallah. Ya, ketika ibu meninggal rahimahallahu taala, kemudian termenung sekitar berapa bulan. Kemudian saya tawarin, "Pak, mau nikah lagi nggak?" Maka sang bapak langsung sumringah. Kemudian saya tanya, "Mau janda atau perawan?" Perawan lah masa mau janda? Coba bapak saya. Ya, nggak mau yang kalau urusan dunia nggak mau yang se sekedarnya. Maka kenapa kita urusan akhirat yang lebih baik, yang kekal, lebih sempurna? Kenapa mau sekedarnya? Saya pernah diundang <clears throat> kajian sebelum buka puasa buka puasa bulan Ramadan. Yang namanya kajian buka puasa kadang-kadang 15 sampai 20 menit. Panitia mengatakan, Ustaz, nanti waktunya cuma 15 sampai 20 menit, nggak lebih nggak kurang. Begitu panitia bilang kepada saya, dalam hati saya ini nuntut ilmu agama begini 15-an menit. Nuntut dunia 8 jam. Kerja normal. Yang abnormal 12 jam. Itu abnormal tuh. Ya. Iya, saya katakan abnormal di luar normal. Yang lembur-lembur itu abnormal. Lowong burung saja normal. Keluar pagi hari, pulang sore hari. Ini ada Bang Toib. Pulang malam-malam. Hati-hati ya. Semakin kita melenceng dari akhirat, suka dunia, suka dunia. Apa tadi obatnya? ingat akhirat, ingat surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat sekarang tempat neraka. Kalau itu tempat surga. Eh, sebelum tempat neraka saya ingin jelaskan. <clears throat> saya ingin menyebutkan juga <clears throat> konsep <clears throat> seseorang sukses memahami surga dan nikmat-nikmat yang ada di dalamnya adalah memakai konsep yang dipakai oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Beliau ketika menafsiri surat Al-Baqarah pada ayat wa utu bihi mutasyabiha dan penghuni surga diberikan buah-buahan yang serupa. Kata Abdullah bin Abbas, ahli tafsir generasi tabi'in. Habrul ummah, ulamanya umat Islam. Beliau mengatakan, laisa syai'un yushbihu mimma fil jannah mimma fid dunya illal asma. Ini garis bawahi baik-baik. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan apa yang ada di surga, dengan apa yang ada di dunia, kecuali cuma nama. Dengan begitu kita akan sukses memahami nikmat-nikmat surga. Di antaranya tempat tinggi di surga, ada orang pernah berkata, Ustadz saya nggak mau ngafal Quran. Kenapa? Bukankah ketika orang menghafal Quran nanti di akhirat yuqalu li sahibil Quran iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilaka 'inda akhiri ayatin taqra'uha baca dan naiklah bacalah dengan tartil pelan-pelan sesuai dengan tajwidnya sesungguhnya tempatmu yang paling tinggi adalah sesuai dengan hafalan Al-Qur'anmu saya nggak mau Ustaz mendapatkan surga yang tinggi. Kenapa? Karena di dunia saya fobia ketinggian. Ini orang salah memahami. Kenapa? Karena tidak memakai konsepnya Abdullah bin Abbas. Tidak ada sesuatu yang sama di dunia dengan yang di surga kecuali cuma nama. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan itu akan akan berpengaruh kepada kita untuk lebih semangat beramal. Untuk lebih semangat beramal. Saya beri contoh surga rumah nanti kita akan bicarakan tentang rumah. Rumah, rumah di surga. Ketika antum mendengar hadis riwayat Imam Tirmidzi, apa yang ada di dalam benak? Di dalam benak misalkan hadisnya berbunyi Man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatatin au asghara Allahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang mem membangun sebuah rumah Allah walaupun sekecil angkerman burung atau lebih kecil darinya niscaya Allah akan bangunkan untuk dia rumah di surga tertarik Pak hadisnya ingin dapat rumah di surga Ingin, yakin. Ingin dapat rumah di surga? Ingin nggak? Ingin. Kenapa masih banyak yang tidak menyumbang tatkala masjid ingin membangun? Kenapa Pak? Karena ketika kita mendengar Allah akan membangunkan untuknya rumah di surga. Jujur Pak, yang terbesit, terbetik di dalam hati Anda sekalian, ibu-ibu sekalian, Rumah, rumah mana? Rumah siapa? Hah? Ketika mendengar hadis tadi, akan dibangunkan oleh Allah rumah di surga. Rumah siapa yang terbesit di dalam pikiran kita? Rumah yang mana? Rumah kita di dunia. Yang setiap hari kalau lebaran kita ngecat lagi. Setiap bulan kadang-kadang bocor. Makanya nggak tertarik untuk membangun masjid, Kenapa? Karena tidak memakai pemahaman Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa tidak ada yang sama di dunia dengan apa yang ada di akhirat kecuali cuma nama aslinya beda. Contoh rumah rumah Khadijah terbuat dari min qasab bambu. Bambu bukan bambu dunia, bambu berlian bisa membayangkan? Nggak bisa Ustaz. Melihat berlian aja nggak pernah. Ini bambu berlian. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Taib. Sekarang tempat neraka. Tempat neraka Allah berfirman di dalam surah Al-Mutaffifin ayat 7 sampai 9. Kalla inna kitab al-fujjar lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabun marqum tidak sama sekali sesungguhnya telah tertulis terdaftar orang-orang yang banyak dosa benar-benar di tempat sijjin tahukah engkau apa itu sijjin telah tertulis di dalam kitab yang berbilang para ulama tafsir seperti Imam Al-Baghawi, Imam Ibnu Kathir, Imam Ibnu Rajab mengatakan si jin artinya adalah tempat yang sempit dan di bawah. Si jin, jangan kasih nama anak si jin. Itu artinya sempit dan di bawah. Sempit dan di bawah. Coba perhatikan perkataan mereka anna sijjina al ardi sabi'ah ay tahta sab'i aradhin bahwa sijjin adalah di bawah petala yang ketujuh dari bumi kerak yang ketujuh dari bumi sijjin tempatnya pun sempit dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Imam Al-Baghawi, Imam Ibnu Katsir, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala bahwa si jin adalah tempat yang sempit dan paling bawah. Lihat Allah berfirman bahwa tempat surga di bawah, eh tempat neraka di bawah. Yaitu surat at ayat 5 sampai 6. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan ia kepada tempat yang paling rendah Sempit, dalilnya apa sempit? Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 13, "Wa idza ulqu minha makanan dayyqan Dan ketika dimasukkan mereka penghuni neraka ke dalam neraka, mereka mendapati tempat yang sempit. Tidak seluas surga. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sekarang Indahnya surga itu yang keberapa itu? Indahnya surga dan neraka dilihat dari ajakan satu. Indahnya surga dan pedihnya neraka dilihat dari tempat dua. Indahnya surga dan pedihnya neraka dilihat dari tempat. Ya. Kedua nama, kemudian tempat. Ya. Yang keempat sekarang, indahnya surga dan pedihnya neraka dilihat dari penarikan mereka ketika masuk ke, ke surga atau ke neraka. Ditarik bagaimana ditarik ketika masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka. Bagaimana digiring ketika masuk ke dalam surga atau ke dalam neraka. Lihat Allah Subhanahu wa taala menceritakan bagaimana penggiringan penghuni surga ke dalam surga. Hadis diriwayatkan eh, afan dalam surah Az-Zumar ayat 73 sampai 74. Allah berfirman, "Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin." Wa qala alhamdulillah alladhi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha minna al jannati haitsu nasha wa ni'ma ajrul amilin dan digiring penghuni surga kepada Robnya masuk ke dalam surga digiring orang-orang yang bertakwa kepada Robnya masuk ke dalam surga sampai ketika mereka mendapati surga langsung dibukakan pintu surga Kemudian dikatakan kepada mereka oleh para malaikat, "Salamun alaikum." Selamat datang, keselamatan atas kalian. Tibutum, kalian orang-orang baik, fadkhuluha khalidin. Masuk silahkan. Masuk kalian ke dalamnya, kekal abadi kalian di dalamnya. Ketika masuk, ya Pak, maka saya berpesan Pak, jangan pernah ada pemikiran yang meremehkan maksiat. Kenapa? Karena surga dan neraka tidak akan pernah sama. Orang mengatakan sering orang bermaksiat seperti ini mengatakan, ah nggak apa-apa saat maksiat sedikit, paling bisa hari di, surga, di neraka anti surga. Enggak lah. Tidak akan pernah sama ketika dia mendapat lihat penghuni surga mengatakan, Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah yang telah benar janjinya dan telah mewariskan kepada kami bumi yang kami tinggal di dalamnya dari surga. Dimanapun kami bisa tinggal, sungguh ini adalah pahala sebaik-baik orang yang beramal saleh. Tidak akan pernah sama, Pak. Tidak akan pernah sama surga dengan neraka, sebagaimana tidak akan pernah sama orang buta dengan orang melihat. Tidak akan pernah sebagaimana tidak akan pernah sama siang dengan malam. Tidak akan pernah sama. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi bagaimana orang-orang masuk ke dalam surga dari hadis Rasul Shallallahu alaihi wasallam digiring ke dalam surga, masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu zumratin tadkhulul jannata ala suratil qamar lailatal badr." ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاعة لا يبولون ولا يتغوتون ولا ينتف ولا يدفلون ولا يمتخطون أمشاتهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة الأنجوج عود الطيب سبحان الله Orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam surga Yang pertama kali wajah mereka bersinar seperti bulan di malam purnama. Kemudian orang-orang setelahnya masuk ke dalam surga lebih cepat daripada kilatan bintang yang ber, yang berkilat-kilat yang bernyala-nyala di langit. beda, Pak. Orang surga seperti itu masuk ke dalam surga pertama kali wajah-wajah mereka bersinar seperti bulan di malam purnama. Setelahnya seperti bintang-bintang yang menyala-nyala. Dan ingat Pak, itu semua yang menentukan apa? Hah? Amal, iman, bukan hasta, bukan kasta, bukan strata pendidikan, bukan strata ekonomi, kaya, miskin, enggak bukan warna kulit putih, hitam, coklat, hijau, kuning, enggak, bukan warna darah. Enggak. Makanya saya sering mengatakan surga tidak mengenal strata pendidikan. Surga tidak mengenal kasta. Surga tidak mengenal warna kulit. Surga mengenal iman dan amal. Bilal radhiyallahu anhu mantan budak dari Ethiopia, Afrika, berkulit hitam, hidung tidak mancung, bibir tebal, masuk surga, bahkan kakinya masih berjalan di atas muka bumi, masih makan, minum, pergi ke pasar, bergaul dengan istri, sudah dinyatakan sebagai penghuni surga. Bahkan kaki beliau tersuara telapak kaki, suara sendal beliau di depan Rasulullah SAW di dalam surga. Abu Lahab kabilah yang sangat terkenal Quraisy, terkenal di kota Mekah. Tetapi bahkan disebut Abu Lahab adalah orang yang ganteng. Kenapa disebut Lahab? Lahab itulah seperti uh, apa namanya? Lahapan api, api yang menyala-nyala. Saking wajahnya Abu Lahab itu ganteng. Itu salah satu penamaan Abu Lahab. Kenapa beliau dikunyahin? dia dikunyahin dengan Abu Lah? Tetapi surga kah? Enggak. Jangan di akhirat, di dunia sudah dinyatakan sebagai penghuni neraka. Nah, kepada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah indahnya orang-orang surga digiring ke dalam surga. Beda dengan orang-orang neraka yang digiring ke dalam neraka. Perhatikan dalam surah Az-Zumar ayat 71 sampai 72. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa yaumikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul adabi alal kafirin qila udkhulu abwaaba jahannam khalidina fiha fa bi'sa mathwal mutakabbirin dan digiring orang-orang kafir ke neraka, ke neraka jahanam dengan sekencang-kencangnya sampai jika mereka mendapati pintu-pintu neraka dibukakan pintunya kemudian malaikat penjaganya mengatakan nggak ada salam nggak ada eh, silahkan masuk nggak ada langsung dicela ente kalau bahasa kita ya bahasa kita ente sudah datang rasul kok gak iman ente sudah ada kitab kok nggak percaya nggak percaya alam yatikum rusulun minkum yatluna alaikum ayatillah wa hadha bukankah telah datang rasul kepada kalian yang telah membacakan ayat-ayat Allah kepada kalian dan memperingatkan kalian tentang hari ini mereka menjawab bala. Lihat penyesalan Pak. Gak bisa disamakan surga neraka Gak bisa. Indahnya surga tidak akan pernah bisa disamakan dengan pedihnya neraka. Oh lu bala. Iya. Lalu mau diapa lagi? Sudah penghuni neraka. Walakin hakat kalimatul azab alil kafirin. Tetapi sudah ditentukan siksa bagi orang-orang yang kafir maka dikatakan kepada penghuni neraka tersebut udkhulu abwaaba jahannam masuk kalian ke dalam pintu-pintu neraka jahannam kekal kalian di dalamnya dan itu adalah seburuk-buruk tempat ini bedanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Lihat lagi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana penghuni neraka diseret ke dalam neraka diseret kalau seandainya kita diseret kaki gitu ya kaki diseret masukin masih agak ringan ini enggak wajahnya diseret ya wajahnya yang diseret perhatikan Allah berfirman di dalam surat Al-Qamar ayat 47 sampai 48 innal mujrimin fi dhalalin wa su'ur yauma yushabuna finnar ala wujuhihim dhuqu massa sesungguhnya orang-orang yang banyak dosa mereka benar-benar dalam kesesatan dan di dalam neraka sa'ir. Pada hari yang mana wajah-wajah mereka diseret ke dalam neraka dan dikatakan kepada mereka, rasakan tuh siksa neraka sakor. tuh penseretan, penggiringan penghuni neraka. Beda lagi dengan surat Ghafir ayat 70 sampai 72. Bagaimana cara menggiringnya? Inil aghlalu fi anaqim wassalasil yushabun fil hamimi finna thumma finnar yusjarun. Ini leher ada rantai. Ada rantai kemudian ditarik. Afan, di lehernya saja di rantai, ada rantai, ditarik. Itu yang namanya yushabuna finnar ala wujuhi diseret di dalam neraka di atas wajahnya, wajahnya yang diseret. Seperti yang saya katakan tadi, kalau seandainya yang diseret kakinya, mungkin yang terkena seretan adalah pantatnya. Ini wajahnya yang diseret. Semakin pedih siksa neraka. Maka Pak hati-hati, jangan pernah meremehkan, jangan pernah ada kicauan dari kita. Ah, Ustaz, nanti juga bisa istighfar. Enggak beda. Neraka dengan surga sangat berbeda. Sekarang indahnya surga, pedihnya neraka dari sisi yang keberapa? Hah? Yang kelima dari pintu-pintunya. Lihat pintu-pintu surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat eh, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim dan juga Imam Bukhari fil jannati thamaniyatu abwab fiha babun yusamma rayyan la yadkhuluhu illa saimun di dalam surga terdapat delapan pintu dari delapan pintu tersebut terdapat pintu yang bernama surga Ar-Rayyan. Tidak ada yang masuk ke dalam pintu surga Rayyan kecuali orang-orang yang berpuasa. Baik, itu pintu Ustaz. Saya belum tertarik. Hanya disebutkan pintunya. Ada delapan pintu. Bagaimana jenis pintunya? Maka perhatikan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Ma baina misra'aihi ma ila ma baina Makkah wa Hajar. Itu kita lihat pintu. Ini Pak pintu di antara palang kanan dan palang kiri. Misra itu palang tingginya. Palang kanan, palang kirinya antara Mekah dengan Hajar. Hajar itu ada di negeri Basrah, Irak itu palangnya dari kanan ke kiri besarnya bisa membayangkan pak nah, begitulah surga tidak akan pernah bisa dibayangkan sebelum kita masuk ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pintu neraka bagaimana wa inna abwaba jahannama lamau'iduhum ajma'in laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum artinya dan sesungguhnya neraka jahanam adalah tempat yang diancamkan kepada mereka seluruhnya itu orang-orang kafir dan orang-orang yang berdosa. Neraka jahanam mempunyai tujuh pintu. Setiap pintu mempunyai bagian-bagian tersendiri. Ini pintu neraka jahanam. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, indahnya surga. Dilihat yang keberapa? Yang ke enam. Indahnya surga dan pedihnya neraka. Dilihat dari sisi orang yang pertama kali masuk surga dan orang yang pertama kali masuk neraka. Lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ati babal jannah yaumal qiyamah fa astaftih fa yaqulu al khazin man anta fa qulu Muhammad fa yaqulu bika umirtu la aftahu li ahadin qabla aku mendatangi pintu surga pada hari kiamat lalu aku minta dibukakan lalu penjaga dari para malaikat bertanya siapa engkau maka aku mengatakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu penjaga pintu surga tersebut mengatakan, "Bika umirtu." Denganmu aku diperintahkan untuk tidak membukakan terhadap seorang pun sebelummu. Ini dalil yang begitu tegas bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dijamin masuk surga. Sekarang para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, siapa orang-orang yang pertama-tama masuk surga selain Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ma. Yadkhulul fuqara'ul jan eh, afan. Yadkhulul fuqara'ul muslimin qabla aghniya'in bi arba'ina kharifan. Orang-orang fakir dari kaum muslimin masuk surga sebelum orang-orang kaya mereka 40 tahun. 40 tahun sebelum orang kaya masuk surga. Di dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yadkhul fuqara'ul jannata qabla al-aghniya bi khamsi mi'ati 'am nisfu yawm. Artinya orang-orang fakir masuk ke dalam surga 50 ribu tahun sebelum orang-orang kaya. Setengah hari berarti hitungannya adalah hitungan hari-hari akhirat. 500 tahun setengah hari karena satu hari seperti seribu tahun setengah hari satu hari seperti seribu tahun setengah hari berarti 500 tahun ini bedanya eh, ini adalah orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang siapa orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala? Perhatikan baik-baik adalah orang-orang yang riak, berjihad riak, menuntut ilmu riak, kemudian bersedekah riak. Ini orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka. Itu menunjukkan indahnya surga dan pedihnya neraka. Kalau antum ditanya, Pak, ketika melihat tadi seorang penghuni surga yang pertama kali masuk ke dalam surga bahkan 500 tahun sebelum penghuni surga masuk adalah orang-orang miskin. Ketika antum ditanya, mau miskin apa mau kaya? Hah? Miskin atau kaya? Pilih mana? Kaya 500 tahun tuh. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Jawabannya adalah seorang tidak ada keutamaan antara kaya yang bersyukur dengan miskin yang bersabar. Karena yang menentukan sifulan utama dengan sifulan tidak utama adalah ketakwaannya. Allah berfirman, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya orang-orang yang paling bertakwa di sisi yang paling mulia di sisi Allah dari kalian adalah orang-orang yang paling bertakwa. Banyak sekali para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, indahnya surga dan pedihnya neraka. Waktunya sudah habis. Saya ingin menyambahkan tentang beberapa hal indahnya yang keberapa? Yang ketujuh. Indahnya surga pedihnya neraka dilihat dari surga atau nikmat surga yang paling rendah dan nikmat atau siksa neraka yang paling ringan. Nikmat surga yang paling rendah dan siksa neraka yang paling ringan. Coba perhatikan saya sebutkan hadisnya secara ringkas nikmat surga yang paling rendah disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada seseorang yang paling terakhir keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Alhamdulillah. Kemudian setelah itu dikatakan kepada orang tersebut idhab fatuqul jannah. Pergi engkau masuk surga sana. Fayatiha lalu orang itu datang ke surga. Dikhayalkan kepada dia surga mal'a penuh Lalu dia kembali lagi kepada Allah. Lalu dia berkata, "Ya Rob, kaifa wajat mal'a?" Aku mendapati surga penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lihat, masuk engkau ke dalam surga." Maka orang ini dicuruh diperintahkan tiga kali ya, selalu mendapati surga penuh, surga penuh, surga penuh. Maka Allah Subhanahu wa taala menawarkan kepada hamba tersebut masuk engkau ke dalam surga fa innalaka mithlu dunya wa asharatu amsalha sesungguhnya engkau akan memiliki kekayaan sedunia dan sepuluh kali lipatnya lagi itu surga yang paling rendah dunia dan sepuluh kali lipatnya lagi ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu surga yang paling rendah Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surga yang paling rendah lagi. Orang yang tadi belum selesai ceritanya. Orang yang tadi disuruh ketika dia masuk surga penuh wahai Rob, wahai Allah penuh. Maka orang tersebut mengatakan Allah Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang tersebut, tamanna ingat baik Tiga huruf ini. Tamanna. Kapan kita sudah mulai menghalalkan segala cara untuk dapat dunia? Sudah terlalaikan dengan dunia? Ingat tiga hal, tiga kata ini, tiga huruf ini. Tamanna. Orang yang paling terakhir masuk surga, paling rendah dia di surga. Dia disuruh oleh Allah, silahkan wahai fulan, kamu berangan-angan, angan-angankan apa saja. Tamanna, Angan-angankan apa saja. Minta apa saja. Lihat subhanallah. Kemudian orang ini berangan-angan, angan-angan. Mungkin ketika dia hidup di dunia, ya takdir Allah dapat istri pas-pasan, dia ingin yang lebih. Ya, dia ingin yang lebih. Wah, angan-angan. Sampai Allah berfirman, "Faida in qat'at bihil amani." Ketika sudah habis angan-angannya, Allah berkata kepada orang tersebut, ingat ini surga yang paling rendah. Ketika habis angan-angannya, Allah berkata kepada orang tersebut, sal kada, sal kada, wahai bulan ini belum engkau angan-angankan, ini belum engkau angan-angankan, ini belum engkau angan-angankan, ditolong oleh Allah agar mengangan-angankan yang lebih lagi. Subhanallah. Ini surga yang paling rendah. Wahai para penjual surga, Hati-hati. Siapa mereka Ustaz wahai pelempar penjual surga yang lebih mementingkan kehidupan dunia yang dibandingkan surganya? Ini surga yang Anda sia-siakan. Disuruh berangan-angan sampai habis angan-angannya ditolong oleh Allah. Ini belum engkau angan-angankan. Ini belum, ini belum. Kemudian faida in qata'at bihil amani. Kalau sudah angan-angan seluruhnya habis, qala Allah lak wa asharatu amsalih. Yang engkau angan-angankan tadi semuanya akan engkau dapati dan sepuluh kali lipatnya lagi. Allah. Berani setelah ini kita menjual surga? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan neraka. Coba perhatikan neraka. Siksa yang paling rendah, paling ringan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jangan pernah meremehkan neraka. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahwana ahwana ahli nari azaban al qiyamah. Rajulun في akhmas أخمص قدميه جمرتان يغلي منها دماغه كما yaghli يغلي المرجل بالقمقم dia adalah seseorang sesungguhnya orang yang paling ringan penghuninya eh, paling ringan siksanya di neraka pada hari kiamat adalah seseorang yang diletakkan dua batu api di perut telapak kakinya semua telapak kaki kita mempunyai perutnya di perut telapak kakinya Gara-gara dua batu api tersebut, maka akhirnya kepalanya mendidih. Itu yang paling ringan. Jangan pernah meremehkan, Pak. Jangan pernah menjual surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi hadis sebenarnya banyak tentang hadis-hadis tentang akhir orang apa nikmat yang paling terakhir masuk surga. Salah satu hadis menarik juga hadis riwayat Muslim. Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ma adna ahli jannati manzilah?" Dengan ini saya tutup kajian. Wahai Rabb, apa penghuni surga yang paling rendah? Apa nikmatnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwa rajulun yaji'u ba'da ma udkhila ahlu jannatil jannah wa ahlun nar." Dia adalah seseorang yang datang setelah penghuni surga seluruhnya masuk dalam surga, dia paling terakhir datang. Kemudian orang tersebut diperintahkan oleh Allah, "Ya fulan, udkhul jannah." Wahai fulan, masuk ke dalam surga. Maka dia mendapati Ya Rabb, kaif Waqad akhadha an-nasu manazilahum wa akhadhu akhadhati. Wahai Rabbku, bagaimana aku bisa masuk ke dalam surga? Orang sudah ngambil tempatnya masing-masing di surga, sudah ngapling tempatnya di surga. Maka lihat, lihat Pak. Allah memberikan beberapa penawaran. Bapak kalau kerja misalkan di uh, Astra kerja, Penawaran gaji pertama begini, gaji kedua begini. Lihat, penawaran Allah tentang surga yang paling rendah. Penawaran pertama, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hal tardha? Mau nggak engkau dapatkan an yakuna laka mislu mulki malikin bin muluki dunia kekayaan seperti kekayaan salah satu raja-raja dunia. Orang ini pernah tahu siapa yang paling kaya di dunia. Dia langsung mengatakan, "Raditu Rabb, mau dia tahu bagaimana indahnya orang yang paling kaya, salah satu raja dunia. Saya pernah Pak ke, diundang oleh kawan-kawan di e, Brunei. Kemudian diajak melihat saat itu istana, istana Raja Sultan Brunei. Saya pura-pura iya, pura-pura biasa aja gitu. Ustadz itu istananya di dalamnya terdapat 2000 kamar. Baru saya, ah, 2000 kamar itu sapunya berapa? Ya. Para ikhwan yang didapat, dia tahu bagaimana kayanya raja-raja dunia. Maka langsung dia mengatakan penawaran pertama, "Oke, okay, saya mau." Kemudian Allah mengatakan kepada orang tersebut, "Lakadzalik." Engkau akan mendapatkan itu. Kemudian Allah menawarkan penawaran yang kedua, Kata Allah Subhanahu wa taala, "Laka dzalik kamu akan mendapatkan itu. Wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. Dan lima kali lipatnya lagi dari kekayaan salah satu raja-raja dunia. Penawaran kedua. Dan ketika penawaran yang kelima, semisalnya, semisalnya, semisalnya, semisalnya, semisalnya, itu pun dipotong oleh ini, oleh orang ini. Rodi itu cukup cukup. Kalau bahasa kita, udah udah udah udah. Itu bahasa kita tuh. Udah udah. Lima kali lipat aja udah cukup. Surga yang sering dijual oleh manusia di dunia. Begitu rendah, yang paling rendahnya. Lima kali lipat seperti kekayaan raja-raja dunia. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan setelah orang ini mengatakan itu rabbi, cukup wahai Rabbi Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hadalah Ya, kalau begitu ini milikmu. Lima kali lipat dari kekayaan salah satu raja-raja dunia. Wa asharatu amsalih. Dan sepuluh kali lipatnya lagi. Lima kali sepuluh, lima puluh kali lipat dari kekayaan salah satu raja-raja dunia. Surga yang paling rendah. Belum selesai. Walaka mashtahat bihi nafsuk waladzat ainuk dan engkau akan mendapatkan apa saja yang kamu inginkan dan matamu ingin melihatnya. Allah. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala indahnya surga dan surga yang paling rendah beda dengan akhir atau ringa, eh, seringan-ringan penghuni neraka tadi. Ini yang bisa sampaikan wallahu alam Sallallahu Nabi Muhammad Walhamdulillahi Rabbil Alamin Kita belum belum selesai karena panjang pembicaraannya Belum belum membicarakan tentang bidadari ya? Dan sengaja saya saya tutup tentang bidadari saya ingin mengenalkan bahwasanya di surga ada kenikmatan yang indah selain bidadari. Saya sering menanya, Bulan, mau masuk surga? Mau. Kenapa? Bidadari satu. Betul, itu luar biasa, tapi juga ada yang nikmat yang lebih indah. Wa masakin tempat-tempat indah yang indah, tempat tinggal yang indah. Bayangkan antum ini, keramik-keramik ini, labinatul min dzahab wa labinatul min fiddah. Keramik satu dan emas, satu perak, emas perak, emas perak, emas perak. Bisa membayangkan? Tidak bisa. Begitulah surga. Allah berfirman Rasulullah SAW bersabda, "Annal jannah la khataralah. Surga tidak ada bisa dibayangkan. Mudah-mudahan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Satu hari di akhir sama dengan seribu tahun di dunia. Berarti kalau kita berbuat dosa satu hari di dunia, maka kita akan disiksa selama seribu tahun di neraka. Apakah itu termasuk keadilan? Saya pertanyaan ini saya ingin jawab dengan sesuatu yang muhkamat dulu dan saya pesan kalau ada pertanyaan mohon maaf kepada yang bertanya kalau ada pertanyaan semisal dengan ini maka kembalikan kepada yang tegas dan jelas dalam Al-Quran Allah berfirman ini keyakinan seorang muslim dan tadi saya sudah sebutkan di awal kajian keyakinan akidah tidak pernah boleh putus dan ini pantang putus walau taruhannya nyawa keyakinan seorang muslim tentang Allah apa wa ma rabbuka bidhallam lil abid. Rabbmu tidak akan pernah membalimi hambanya. Lalu Ustaz jawabnya gimana? Ente yakin dulu itu. Rabbmu tidak akan pernah membalimi hambanya. Ini persis pertanyaan pernah saya ditanya langsung juga tentang bahwa Ustaz, orang kafir itu kan maksimal, maksimal lah umurnya 100 tahun. Tapi kenapa di neraka selama-lamanya? Apakah ini disebut keadilan? Jawabannya itu tadi. Apa jawabannya? Pergi kepada yang muhkamat, yang tegas jelas bahwa Allah tidak pernah berbuat zalim terhadap hamba. Lalu jawabannya bagaimana? Bahwasanya Uh, kalau kita ingin merinci jawabannya, kalau tadi kan secara umum dan itu akidah, merinci jawabannya bagaimana? Maka tidak tidak menunjukkan ketidakadilan. Kenapa? Karena Allah yang berkuasa pada saat itu. Itu menunjukkan kuasa Allah. Mau Allah siksa sekali, dua kali, sehari, dua hari, itu terserah siapa? Allah. Lorong surga saja bukan karena amal kita, bukan berperan amal. Surga itu murni, mutlak karunia dan rahmat Allah. Menunjukkan kuasanya Allah terhadap hamba. Itu jawaban rinci. Wallahu a'lam. Saya ingin menyelamatkan istri dari neraka dan juga anak-anak saya dan keluarga. Namun istri sangat susah jika saya memberitahu tentang syariat. Mohon nasihatnya. Mumpung istri saya datang. Susah untuk memakai hijab syar'i hanya waktu-waktu tertentu saja. Suka mengulur-ulur waktu sholat, kemudian mengikat rambut seperti punuk unta dan sebagainya. Maka jawabannya ini persis pertanyaan seperti uh, Sabtu kemarin di Majelis Salim Arhamat Selipi. Pertanyaan kebalikan dari istri untuk suaminya. Ustaz, tolong nasihati suami saya yang masih suka nonton film porno dan dia sedang hadir kajian sekarang. Maka saya nasihatkan. Pertama, setiap maksiat nasihatnya begini caranya ya. Pertama, pahamkan kepada orang yang berbuat maksiat. Ini karena tadi dua pertanyaan kan, baik dari istri mengeluhkan tentang suaminya, eh, suami mengeluhkan tentang istrinya, maka saya akan berbicara secara umum. Nasihat yang pertama adalah jika terjadi maksiat, maksiat itu apa sih? Melalaikan kewajiban dan melanggar larangan, itu maksiat. Jika terjadi maksiat maka langkah pertama yang kita lakukan terhadap pasangan kita kenalkan dengan sejelas-jelasnya bahwasanya ini maksiat dan diharamkan. Ya, contoh masalah jilbab. Saya pernah ditanya oleh seorang eh, orang tua, nah, susah untuk memberitahu anak umur sudah 17 tahun nggak pakai jilbab kemana-mana. Malu kita. Sedangkan kita panitia kajian. Malu. Maka langkah pertama kenalkan bahwa itu maksiat dan diharamkan. Sebagian orang melakukan maksiat baik melalaikan kewajiban ataupun mengerja, menger, mengerjakan larangan itu adalah karena dia tidak tahu itu maksiat dan tidak tahu itu haram. Satu langkah pertama. Yang kedua, dan proses pengenalan itu tidak mudah, pelan-pelan. Ya tidak mudah. Pernah seorang suami persis bertanya seperti ini kepada saya di Banjarmasin. Ustaz, sampai kapan saya berhenti menasehati istri saya yang tidak sholat? Maksud dia, kalau sudah 10 kali berarti tugas saya sebagai suami selesai. Maka saya jawab, sampai mati pak. Menasehati istri sampai dia sholat. Maka yang kedua, langkah yang kedua, sesudah mengenalkan itu maksiat dan itu diharamkan, kenalkan yang kedua tentang siksa-siksa maksiat tersebut. Istri tidak pakai jilbab, apa siksanya? Dosa besar. Dicatat sebagai kaum munafik. Kemudian mengikuti kebiasaan kaum jahiliyah, mengikuti ajakan iblis Kenalkan siksa-siksa dan ancaman-ancaman dan keburukan-keburukan dari maksiat tersebut. Seorang suami suka nonton film porno, maka berarti dia telah meremehkan Allah. Dilihat manusia takut, tapi dilihat, dilihat Allah tidak takut. Ya, kemudian juga berarti matanya berzina. Kenalkan itu. Ini langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, doa. Doa kepada Allah. Wallahi Pak, jangan pernah remehkan doa. Doa miftah kulli khair. Setelah antum berdoa tidak akan pernah lagi antum mengatakan di dalam lisannya, di dalam lisan antum, eh, emang sudah kayaknya takdirnya susah yang tidak dapat dapat uh, eh, hidayah nih. Ya, wanita brengsek nggak dapat hidayah nih orang. Nggak akan pernah. Kenapa? Karena kita berdoa kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Allah yang membolak-balikan hati. Umar bin Khattab. Manusia paling bengis terhadap Rasulullah. Doa Rasulullah kepada Allah. Akhirnya diberikan hidayah oleh Allah Umar bin Khattab radhiyallahu Doa. Dan itu pengalaman pribadi, Pak. Saya dulu mempunyai orang yang sangat terdekat dengan saya. Sampai beliau mengatakan, "Din, ini yang minum bukan bukan keluargamu, tetapi yang minum adalah dia Allah. Ajaran wahdatul wujud. Allah persembah sampai uh, setiap hari kadang-kadang kita harus bertengkar. Tapi akhirnya sudah kita berdoa kepada Allah. Kadang satu ucapan yang kita ucapkan tetapi dengan hidayah dari Allah maka akan masuk ke dalam relung hati. Dan terakhir setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai diremehkan orang yang berbuat maksiat. Jangan sampai diponis. Karena pak Ini perhatikan, ini para pendakwah, terutama para pendakwah kepada keluarga. Tugas kita mendakwahi keluarga cuma menyampaikan Maal rasul illal bala Tidak ada tugas para rasul kecuali cuma menyampaikan natijah nilai di tangan Allah. Lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan kepada pamannya Abu Talib, ya am, kul la ilaha illallah ya am, ucapkan la ilaha illallah. Tidak dicela, Wahai Am, kamu nanti permuni neraka, kamu gini, kamu sesat, kamu wanita kurang ajar. Enggak, enggak pernah. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi uh, saya berdoa dengan nama-nama Allah Baik laki-laki yang tadi bermasalah Istri yang bermasalah Mudah-mudahan dengan Dan ini hari sebaik-baik doa Saya jujur Beberapa kali saya berpendapat Sebelum membaca beberapa tulisan dari para ulama Saya berpendapat hari Arafah Yang hadis berbunyi khairud du'a du'a yaumi Arafah Sebaik-baik doa adalah doa hari Arafah. Saya kira itu hadis cuma khusus untuk di Arafah saja. Pengabulan doa pada hari Arafah, doa yang paling terbaik di hari Arafah hanya untuk orang berhaji. Ternyata tidak. Para ulama seperti Imam Ibnu Qudama, kemudian Imam as dan yang lain-lainnya menyatakan bahwa itu hadis umum. Sebaik-baik berdoa di hari Arafah dan kita berdoa di rumah Allah dengan nama Allah yang khusus sedang menuntut ilmu. Semoga istri yang tadi dikeluhkan oleh suaminya, suami yang tadi dikeluhkan oleh istrinya, benar-benar diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua diberikan petunjuk dan istiqamah di dalam Islam. Dan ada perkataan menarik. Ini beberapa kunjungan saya ini, ya setelah hampir tiga bulan saya tidak ke Jakarta, saya membawakan perkataan menarik yang saya pribadi terkesan dengan perkataan ini. Dan saya sampaikan di Selipi kemarin, saya sampaikan di khotbah Jumat di Bintaro, saya sampaikan lagi di sini. Perkataan indah, indah sekali. Beliau mengatakan kada intinya ya, sebuah dosa berbuah surga. Kadang sebuah dosa berbuah surga. Mungkin dulunya perempuan ini susah untuk berjilbab. Tetapi setelah ini dia bertobat, kemudian menjadi ahli ibadah, berbuah surga. Melalaikan waktu sholat, dulunya setelah itu dia bertobat, mendengar nasihat bertobat, akhirnya berbuah surga. Dosa berbuah surga. Perhatikan baik-baik perkataannya. Imam Luqayyim rahimahullah berkata dalam kitab beliau Al-Wabilus Sayyid. Fa'idha aradallahu bi'abdin khairan futiha lahu min abwabi taubah. Jika seorang hamba diinginkan oleh Allah kebaikan, Allah akan buka pintu-pintu taubat untuk Satu. Yang kedua, wandadam, penyesalan atas dosa yang dia lakukan. Dua. Yang ketiga, wadzul, merasa hina. Nah, kalau melakukan dosa, merasa hina. Waling kisar, merasa bersalah. kalau melakukan dosa, wal isti'anati bih dan selalu meminta pertolongan kepada Allah untuk jauh dari dosa tersebut. Wa tabarrui tadarrui wal du'a dan akibat dosa tersebut akhirnya dia selalu menunduk kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah. Wa taqarrubi ilaihi ma amkana minal hasanat. Ma takunu tilka sayyatu rahmatan lahu Artinya Kemudian akibat satu dosa tadi Akhirnya dia, lihat perhatikan Akhirnya dia berusaha selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Berusaha semaksimal mungkin Apapun kebaikan dia lakukan Yang jadinya Lihat, yang jadinya Dosa tersebut menjadi rahmat bagi dia Sampai-sampai iblis mengatakan hatta yaqula aduullah sampai iblis musuh Allah mengatakan laitani taraktu wal muqi'u. Toba aku dulu enggak aku dulu biarkan dia dan aku tinggalkan dia, tidak aku perosokkan dia ke dalam ke dalam maksiat. misalnya dia tidak akan seketat ini ibadahnya. misalnya dia tidak akan semangat seperti ini ibadahnya. Maka saya katakan kepada orang-orang yang dapat petunjuk, dulunya ahli maksiat, ngumbar aurat para perempuan mungkin. Seorang penitia kajian pernah mengatakan kepada saya, Ustaz, dulu saya wanita kelab malam, ngumbar aurat. Sekarang alhamdulillah nih Ustaz, jilbab lebar, bersyukur ya ukti, bersyukur kepada Allah. Minta kepada Allah ketetapan hati. Wallahi itu mungkin satu dosa yang membawa surga seseorang. Kemudian Imam Luqayyim mengatakan, wahada makna qawli ba'dis salaf. Ini adalah sebagian perkataan para ulama salaf. Apa itu? Inna rajula la ya'malu dhamba fayadkhulu bihin jannah wa ya'malu hasana fayadkhulu nah. Ada orang yang melakukan satu dosa, tapi akibat satu dosa tersebut akhirnya dia masuk surga. Ada orang yang melakukan amal-amal saleh akibat amal saleh tersebut eh ternyata masuk neraka kok bisa Seorang ulama salaf tadi berkata seperti itu. Murid-muridnya mengatakan, "Kif, kok bisa?" Kal sang guru menjawab, ulama salaf menjawab, "Ya'manu dzamba." Orang ini melakukan dosa. Fala yazalu rusba 'ainaihi minhu baqiyan wajilan nadiman naki seras baina yadayh setelah dia melakukan dosa masih saja semua pusat pemikirannya kepada dosa tersebut dia menunduk di hadapan Allah menyesal di hadapan Allah dia takut terhadap dosa tersebut hatta takulu tilka sayyah anfa'alahu min ta'atin kathirah sampai akhirnya dosa tersebut lebih bermanfaat ternyata baginya dibandingkan kebanyakan ke, kebanyakan eh, kesolehan kesolehan yang banyak. Tuh ibu saya paham sekarang apa yang dimaksudkan perkataannya dosa berbuah surga. Tetapi tadi ada perkataan banyak orang mengerjakan amal soleh, kenapa? Masuk masuk neraka. Dengan amal soleh dia ujub, dia takabur, dia ria, dia membicarakan amalnya, dengannya masuk neraka. Maka wahai saudariku yang masih malas sholat pada, pada waktunya, memakai jilbab terkadang-kadang, mungkin saatnya sekarang dosa tersebut berbuah surga. Dan semestinya seperti itulah para suami menasihati istrinya dengan santun, dengan suara yang baik. Ya, tidak seperti di warung-warung makan. Eh, Susah diterima. Susah diterima. Apalagi kadang-kadang suaminya juga tidak sesuci-suci amat. Ini susah diterima. Ya, Coba tadi yang bertanya tadi. Ternyata suaminya suka nonton sinetron. Maka akan dijawab oleh istrinya. Daripada saya ya, saya tidak memakai jilbab, kamu juga nonton sinetron tuh perempuan. Jadi dia akan balas dendam dan saya pesan Pak, di dalam keluarga tidak ada sistem balas dendam. Lihat hadis Aisyah bercerita tentang Rasulullah SAW. Mentaqoma Rasulullah SAW min nafsi qad. Rasulullah SAW tidak pernah balas dendam dari atas dirinya sama sekali. Illa antuntaha hurmatu min hurmatillah fayantaqimu lillah. Kecuali Ketika larangan Allah, hukum-hukum Allah dilanggar, maka Allah, Rasulullah SAW membalas dendam atas nama Allah. Makanya dalam rumah tangga tidak ada balas dendam. Misalkan Ketika seorang suami menasihati istrinya, wahai istriku sholat pada waktunya. Ah, abang aja suka dusta. Nggak boleh balas dendam. Walaupun dalam bercanda. Misalkan sang istri lepas baju di rumah, di dalam kamar. Sang suami ingin bercanda. Masya Allah, ini kudanil dari mana? Maka sang suami mengatakan awas ya. Nanti sang istri mengatakan awas kalau dia buka baju. As buka baju suaminya. Masya Allah ini gajah duduk dari mana? Ini nggak boleh balas dendam hologram keadaan bercanda. Ya, wallahu a'lam. Cara kita agar bisa berdoa kepada surga agar kita dimasukkan ke dalam surga dan berdoa kepada neraka agar dijauhkan dari neraka maka kita harus berdoa setiap hari maka jawabannya tadi doa yang saya sebutkan di awal adalah hadis Rasulullah SAW bersabda man saal al jannata thalathan qala fil jannah Allahumma adkhilhu fiyya wa man istajara minan nari thalathan qala fil nar Allahumma ajirhu minni Barang siapa yang meminta surga sebanyak tiga kali, surga akan berdoa, Ya Allah masukkan dia ke dalam. Barang siapa yang minta perlindungan dari neraka, maka neraka akan berdoa ya Allah jauhkan dia dari itu dan semisalnya. Wallahu a'lam. Saya mau nikah insya Allah dalam waktu dekat. Yang saya mau tanyakan dari pihak calon wanita sudah meninggal kedua orang tuanya dan kakak serta adik dari bapaknya sudah tidak ada meninggal. Apakah bisa adik atau kakak dari bapaknya punya anak sepupu menjadi wali? Yang jelas uh, untuk perwalian harus ada Rasulullah SAW bersabda, La nikah illa diwali. Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali perempuan. Kalau seandainya tidak ada bapaknya, maka berarti kakeknya. Kalau tidak ada bapak dan kakeknya, maka berarti anaknya. Kalau tidak ada anaknya, maka berarti cucunya. Kalau tidak ada cucunya, maka berarti saudaranya. Kalau tidak ada saudaranya, sekandung berarti sebapak atau seibu. Ini laki-laki semua. Kalau tidak ada, maka berarti pamannya pamannya dari saudara bapak atau pamannya dari saudara ibu. Terus seperti itu. Yang paling dekat kemudian kemudian kemudian. Begitu. Kalau tidak ada semua, maka pada saat itu minta kepada uh, pihak kantor urusan agama menjadi wali hakimnya. Al hakimu waliyu man la waliyalah. Hakim yang berwenang adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali. Apabila kita diundang oleh tetangga untuk menghadiri acara atau ritual yang di dalamnya amalan tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW seperti talian, yasinan dan bolehkah tidak menghadirinya? Tidak boleh, karena itu amalan yang belum dicontohkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu lagi, apakah cadar boleh digunakan dalam sholat? Maka, wallahu alam para ikhwan, apabila dia menganggap wajib, maka jika sholat tersebut di hadapan dia ada laki-laki yang bukan mahramnya, maka pada saat itu dia menutupnya karena dia menganggap wajib. Tetapi apabila dia e, menganggap sunnah, maka pada saat itu dianjurkan dia menutupnya, tetapi tidak diwajibkan. Dan asal hukum sholat laki-laki dan perempuan tidak menutup wajah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seorang lelaki ataupun seorang perempuan untuk menutup wajah tatkala sholat. Bagaimana nasib orang muslim yang timbangan amal solehnya lebih banyak? Maka nasibnya surga. Bagaimana nasib seorang muslim yang timbangan amal solehnya dan maksiatnya sama? Maka di uh, apa namanya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, bagaimana nasib seorang muslim yang timbangan maksiatnya lebih banyak? Maka diancam dengan neraka dan semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kecuali ada dosa-dosa yang memang orang mati di atasnya maka tidak diampuni kecuali dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Seperti syirik, kekafiran dan kemunafikan yang ya. Setiap manusia mempunyai dosa dan setiap dosa pasti dibalas dengan neraka. Artinya semua manusia pasti masuk neraka untuk dibalas atau dihukum karena dosa-dosanya. Sangat mengerikan Ustaz. Bagaimana dengan hal ini? Tidak, tidak seperti itu pembicaraannya. Setiap manusia berdosa dan sebaik-baik pendosa adalah bertobat. Dengan tobat dihapuskan dosa tersebut. Dengan tobat dimasukkan dia ke dalam surga. Jadi bukan berarti setiap manusia berdosa kemudian langsung di neraka. Enggak, berarti ini orang pasrah dengan dosanya. Tidak, tetapi dia berdosa kemudian dia bertobat. Dosa lagi tobat tobat terus seperti itu sampai ajal menjemputnya. Wallahu a'lam. Cukup kiranya. Azan sudah ya. Dan saya berpesan hari-hari ini banyak doa, banyak amal saleh, banyak bertakbir. La ilaha illallah wa la Kemudian banyak mengucapkan uh, eh, kalimat tauhid.